السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وازواجه امهات المؤمنين وعلى التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فحياكم الله جميعا beliau mengucapkan selamat kepada antum sekalian hayyakumullah seluruhnya wa ahmadullah taala wa ashkuruhu ala an yassara lana hadzal liqa' wa ziyaratakum dan aku senantiasa memuji Allah subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya yang telah memberi kemudahan kepada kita sekalian dalam pertemuan ini dan yang telah memberi kemudahan kepada kami untuk mengunjungi kalian. واشكر كل من كل من ساعد وساهم في اقامه هذه اللقاءات dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada siapa saja yang memiliki bahagian yang memberi bantuan untuk terwujudnya pertemuan ini من الحكومة الأندونوسية وفقها الله ممثلة بشؤونها الدينية yang mereka berasal dari pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agamanya ومن إخواننا القائمين على هذه الدورة والمشرفين عليها demikian pula dari saudara-saudara kami yang mereka telah mewujudkan daurah ini dan mereka yang menjadi panitianya والقائمين على مؤسسة ومعهد ابن القيم ومسجد زاد المعاد وفقهم الله خيرا وجزاهم وفقهم الله وجزاهم الله Allah خير الجزاء Demikian pula kepada para ikhwan yang telah mewujudkan dan yang menjadi para pengurus baik dari kalangan yayasan demikian pula yang e, menjadi pengurus ma'had Ibnul Qayyim semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada keduanya. وقد رأى الإخوة أن نتدارس معكم كتابا مهما مختصرا dan sebelum saya memulai untuk belajar bersama dengan kalian sebuah kitab yang penting untuk kita pelajari wa huwa risalatun lil imam abi ibrahim ismail ibn yahya al muzani sahib al imam صاحب syafi'i wa tilmidhi yaitu risalah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani dan beliau adalah sahabat dari Al-Imam Asy-Syafi'i dan muridnya. Faqad kana فقد كان للإمام الشافعي تلامذة أفذاذ من أهل ilm dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala beliau memiliki murid-murid khusus dari kalangan para ulama bathul ilma fid dunya wa sannafu fihi al di mana mereka menebarkan ilmu di dunia dan mereka menulis karya-karya ilmiah yang bermanfaat. Wa min ahammil ilmi as dan termasuk di antara ilmu yang terpenting adalah yang berkaitan dengan sunnah Nabi. dan termasuk yang terpenting adalah sunnah yang berkaitan dengan permasalahan akidah. فنصروا عقيدة السنة التي هي عقيدة السلف الصالح maka permasalahan aqidah ahlus sunnati wal jamaah yang itu adalah merupakan aqidah as-salafus salih وهي عقيدة الإمام الشافعي رحمه الله dan ini adalah merupakan aqidah al-imam asy-syafi'i rahimahullah فالشافعي الإمام محمد بن إدريس كان على العقيدة السلفية على عقيدة السنة maka al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad ibn Idris beliau adalah seorang yang berjalan di atas aqidah as-salafiyah aqidah ahli sunnah wa kana mukhalifan li aqidati ahli al-bid'ah min ahli al-kalam wa ghairihim dan beliau menyelisihi aqidah dari kalangan ahlul bid'ah dari ahlul kalam dan yang lainnya وهو القائل رحمه الله حكمي في أهل الكلام أن يضربوا أي من قبل ولاة الأمر بالجريد والنعال ويطاف عليهم في الأسواق والعشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام dan Al Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala beliau yang mengatakan dalam salah satu ucapan beliau di mana beliau mengatakan menurutku hukum bagi seorang yang mempelajari ilmu kalam dia dipukul dengan pelepah kurma dan dipukul dengan sendal maksudnya yang menegakkan hukum tersebut adalah pihak penguasa lalu kemudian di Arab untuk diajak keliling di pasar-pasar di kabilah-kabilah lalu kemudian orang itu diteriaki ini adalah merupakan balasan bagi orang yang meninggalkan Alkitab dan As-Sunnah dan mempelajari ilmu kalam. وروى الإمام ابن أبي حاتم الرازي في كتابه آداب الشافعي ومناقبه dan telah diriwayatkan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi Asy-Syafi'i dalam kitabnya Manaqib Asy-Syafi'i آداب الشافعي ومناقبه قال لأن يلقى الله العبد بكل ذنب خلا الشرك خير له من أن يلقاه بشيء من هذه الأهواء kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala seorang hamba bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan membawa segala dosa kecuali dosa syirik itu lebih baik baginya daripada bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia membawa pemikiran-pemikiran hawa nafsu. وقد كان تلامذة الشافعي وتلامذة تلامذته أنصارا للسنة dan murid-murid al-Imam Syafi'i demikian pula muridnya murid-murid beliau mereka adalah para penolong-penolong sunnah ويصنفون الكتب في نصرة السنة والرد على من خالفها من الجهمية والمعتزلة والأشعرية وغيرهم dan mereka senantiasa menulis kitab-kitab dalam membantah orang-orang yang menyelisihi akidah ahlus sunnah wal jamaah di mana mereka melakukan bantahan kepada kelompok Jahmiyah demikian pula Mu'tazilah demikian pula Asy'ariyah dan selain mereka. Famin talamidatihi na'khudhu tsnain. Maka di antara murid-murid Al-Imam Syafi'i di sini kita akan menyebutkan dua orang. Al-awwal hadha alladhi nadrusu kitabah wa huwa al-Imam al-Muzani. Yang pertama adalah murid beliau yang sekarang ini akan kita pelajari kitabnya. Beliau adalah Al-Imam Al-Muzani. والثاني هو الإمام عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ الإمام البخاري yang kedua adalah al-Imam Abdullah ibn Humaid Abdullah ibn Zubair al-Humaidi beliau adalah guru dari al-Imam al-Bukhari wa huwa sahibu kitab al-musnad musnad musnad al الحميدي dan beliau adalah penulis kitab Al-Musnad yang dikenal dengan nama Musnad Al-Humaidi وهو صاحب السنة أصول السنة كتاب أو رسالة أصول السنة للإمام الحميدي dan beliau juga memiliki sebuah risalah yang berjudul Usulus Sunnah di mana risalah tersebut ditulis oleh Al-Humaidi. فهذان اثنان من تلامذة الشافعي وأصحابه وهما الحميدي والمزني كلاهما ألف رسالة في أصول السنة والعقيدة السلفية maka kedua dari murid Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullahu taala ini keduanya menulis sebuah risalah yang berkaitan dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dan aqidah salafiyah. فإذا أخذنا اثنين من تلامذة المزني maka juga kita akan menyebutkan dua dari murid-murid المزني احدهما الامام الكبير الملقب بامام الائمه محمد بن اسحاق ابن خزيمه yang salah seorang di antara murid Al-Muzani adalah salah seorang di antara imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang beliau dikenal dengan gelar Imamul A'immah yaitu Al-Imam Muhammad bin Ishaq ibn Khuzaimah rahimahullahu taala. Sahibu kitab sahih Sahih Ibnu Khuzaimah. Beliau adalah penulis kitab As-Sahih yang dikenal dengan judul Sahih Ibnu Khuzaimah. Faqad alafa fi nusrati aqidati salaf kitabahu al-azim Kitab At-Tauhid. Di mana beliau menulis sebuah kitab untuk menguatkan dan menolong madhab as-salaf sebuah kitab yang sangat bermanfaat yaitu kitab At-Tauhid wa huwa kitabun matbu' dan kitab ini dicetak wa ats-tsani lil-muzani والتلميذ الثاني للمزني الإمام الكبير أبو محمد عبد ibnu abi hatim ar-razi dan yang kedua dari murid Al-Muzani rahimahullahu taala adalah Al-Imam Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim Beliau juga adalah murid dari Al-Imam Al-Muzani. وهو صاحب كتاب الجرح والتعديل وعلل الحديث وغيرهما dan beliau adalah penulis kitab Al-Jarh wa Ta'dil dan Ilalul Hadis yang menerangkan tentang penyakit-penyakit hadis dan yang lainnya. وقد ألف كتابا اسمه الرد على الجهمية dan beliau juga telah menulis sebuah kitab yang berjudul bantahan terhadap kaum Jahmiyah. وألف كتابا اسمه آداب الشافعي ومناقبه dan beliau juga menulis sebuah kitab yang berjudul Adab Syafi'i wa Manaqibuhu. Jama'a fihi fusulan muhimmah fi min aqwali Syafi'i wa akhbari wa minha fi sunnah wal i'tiqad di mana beliau mengumpulkan beberapa pasal-pasal penting yang menerangkan tentang berita-berita yang datang dari al-Imam Syafi'i demikian pula adab-adab al-Imam Syafi'i dan di antara yang beliau sebutkan ada satu pasal yang menerangkan tentang aqidah al-Imam Syafi'i توفي الإمام المزني عام 264 للهجرة di mana Al Imam Al Muzani rahimahullah beliau wafat pada tahun 204 atau 264 Hijriyah. بعد وفاة شيخه الإمام الشافعي بستين سنة setelah wafatnya guru beliau yaitu Al Imam Syafi'i 60 tahun setelahnya. بقي فيها المزني ناشرا للعلم والسنة Lalu kemudian uh, Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu taala sepeninggal gurunya beliau senantiasa menyebarkan ilmu dan menyebarkan sunnah. Sabiran 'alaiha. <clears throat> beliau bersabar di atasnya. Mumsikan 'anil khawd fil fitan dan beliau menahan diri dari uh, masuk ke dalam perkara-perkara fitnah. Wa tuwfiya Ibnu Khuzaimah sanata 11 wa 300. dan Ibnu Khuzaimah beliau wafat pada tahun 311 Hijriah وتوفي ابن Abi Hatim sanata 27 و300 dan uh, Abdurrahman Ibnu Abi Hatim beliau wafat pada tahun 327 Hijriah أنت wa ana هجرية وأنا أطلق bil Hijri. Ahsant. جيد بلس طيب وهكذا كثر في تلامذتهم أنصار السنة والحديث dan demikianlah banyak dari kalangan murid-muridnya mereka dari kalangan para penolong sunnah فلا يستغرب ذلك وشيخهم الأول الإمام الشافعي لقب بناصر السنة وقامع البدعة dan itu bukanlah merupakan hal yang mengherankan karena guru mereka yaitu Al-Imam Syafi'i rahimahullah beliau telah diberi gelar sebagai Nasirus Sunnah wa Qami'ul Bid'ah sebagai penolong sunnah dan pelumat bid'ah. وها هو الإمام أبو العباس بن سريج الشافعي الملقب بالشافعي الثاني dan ini Al-Imam Abu Bakar bin Suraij أبو العباس Abu Abbas أيوة شو أبو العباس Abu Abbas ابن سريج Abu Abbas bin Suraij dan beliau digelar sebagai Imam Syafi'i yang kedua له رسالة ذكرها الإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ وغيره على السنة وإثباتها di mana beliau juga memiliki risalah yang disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Zahabi dalam Tazkiratul Huffaz yang uh, juga menerangkan tentang prinsip-prinsip As-Sunnah. وساذكر سريعا اسماء بعض الكتب ومصنفيها في الاعتقاد السلفي dan saya akan menyebutkan secara cepat nama-nama sebagian dari kitab-kitab dan penulis-penulisnya yang mana mereka menulis tentang akidah salafiyah. فهناك كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري الشافعي. Di sana ada kitab yang berjudul Kitab Syariah karya Abu Bakar Muhammad ibn Husain Al-Ajurri dan beliau juga bermadhab Syafi'i. Wa kitab Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah lil Imam Abi Al-Qasim Hibatullah Al-Lalakai At-Tabari Asy-Syafi'i. Dan di sana juga ada kitab yang berjudul Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah yang ditulis oleh uh, Abu Al-Qasim Hibatullah اللالكائي الطبري بليو جوجا برمذهب شافعي وهناك كتاب الحجة في شرح اعتقاد أهل السنة للإمام بالقاسم الأصبهاني أبي القاسم أو ابن القاسم أبي القاسم الأصبهاني الأصبهاني dan di sana juga ada sebuah kitab yang berjudul في اعتقاد fi اعتقاد أهل السنة الحجة في اعتقاد أهل السنة sunnah. Yang mana kitab ini juga ditulis oleh Abdul Qasim Al-Asbahani dan beliau juga bermadhab Syafi'i. ولاحظوا أمرين اثنين هامين maka hendaknya kalian memperhatikan dua perkara penting أن هؤلاء الأئمة وهذه الكتب المصنفة في السنة وعقيدة السلف bahwasanya uh, para imam-imam ahlus sunnah ini demikian pula kitab-kitab yang ditulis yang berkaitan dengan prinsip-prinsip sunnah dan aqidatus salaf أنهم كلهم منتسبون أو منسوبون إلى مدرسة الإمام الشافعي رحمه الله bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang dinisbahkan kepada madrasah al-Imam Syafi'i rahimahullah. Idzan fala yakunu aqidat al-shafi'i hiya al-ash'ariya الأشعرية tariqatahu hiya al-sufiyya fahuwa bari'un minhuma sehingga tidak bisa dikatakan bahwa keyakinan Al-Imam Syafi'i adalah Asy'ariyah, lalu kemudian uh, tarekat dari Al-Imam Syafi'i adalah Sufiyah, maka Al-Imam Syafi'i berlepas diri dari keduanya. Fa ahlus sunnati salafiyun al-haq ahlul haq hum as-sa'iruna ala tariqati al-Imam Syafi'i wa ghairihi min al-a'immah fi sunnah wal hadis. Maka ahlus sunnah yang mereka berjalan di atas kebenaran mereka lah orang-orang yang senantiasa berjalan di atas jalan Al-Imam Asy-Syafi'i dan yang selain mereka dari kalangan para imam-imam sunnah dalam permasalahan akidah dan prinsip-prinsip sunnah. wal barahin wal adillah Dan kitab-kitab inilah yang menjadi bukti demikian pula Uh, demikian banyak apa yang telah dinukil dari mereka yaitu murid-murid al-Imam Syafi'i ini sudah cukup untuk dijadikan sebagai burhan. Kama dzakartu lakum ba'daha ala sabil at-tamthil faqat lal hasr. Sebagaimana yang telah aku sebutkan kepada kalian sebahagiannya. Sebab apa yang saya sebutkan ini bukanlah merupakan pembatasan namun apa yang saya sebutkan hanya sebagai permisalan semata. Al-amru tsani al-muhim Perkara yang kedua yang penting al al-kutub qabla atau Abdul bahwa para imam-imam ini demikian pula kitab-kitab yang telah ditulis ini ini semuanya ditulis sebelum lahirnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah demikian pula sebelum lahirnya Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah فهذان الامامان المجددان شيخاء الاسلام احمد بن تيميه والامام محمد بن عبد الوهاب تاخر زمانهم فابن تيميه توفي عام 728 ومحمد بن عبد الوهاب الامام المجدد توفي عام 1206 للهجره ما شاء الله maka uh, آه، kedua imam ini eh. yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullah demikian pula Muhammad bin Abdul Wahab keduanya adalah para mujaddid yang senantiasa memperbaharui agama ini keduanya ini zaman meninggalnya mereka atau zaman hidupnya mereka itu jauh dari para imam-imam yang telah kita sebutkan eh, kitab-kitab e, mereka demikian pula prinsip-prinsip mereka di mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Beliau wafat pada tahun 728 Hijriah. Sementara uh, Muhammad bin Abdul Wahab beliau wafat pada tahun 1206 Hijriah. Masya Allah. 1206 محمد بن نعم فلا يقال عن أهل السنة السلفيين عقيدتكم هي عقيدة ابن تيمية أو عقيدة ابن عبد الوهاب أو وهابية أو تيمية maka tidak bisa dikatakan kepada ahlus sunnah salafiyin bahwa akidah kalian itu adalah akidah taimiyah penisbatan kepada Ibnu Taimiyah atau dikatakan akidah kalian adalah akidah Wahabi penisbatan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. فهؤلاء كلهم وهذه الكتب العظيمة للاعتقاد السني كلها قبل أن يولد ابن تيمية أو قبل أن يوجد ابن عبد الوهاب maka mereka-mereka ini para imam-imam Demikian pula kitab-kitab yang menerangkan tentang prinsip-prinsip ahlus sunnah Mereka ini semua hidup di masa belum lahirnya Ibn Taimiyah Dan juga belum lahirnya Muhammad bin Abdul Wahab Wa innama hadhani imamani da'aya nasa lil'auda ila al-kitab wa sunnah wa ila ma kana alaihi salafus salih وما كان عليه هؤلاء الأئمة namun kedua imam ini yaitu Ibnu Taimiyah demikian pula Abdul Wahab keduanya mereka hanyalah mengajak kaum muslimin agar mereka kembali kepada kitab Allah kembali kepada sunnah Nabi dan kembali kepada prinsip-prinsip para ulama salaf dan apa yang menjadi keyakinan dan pendirian para imam-imam ahlus sunnah tersebut. Falam ya'tu bi syai'in min indihim. Maka mereka tidak mendatangkan sesuatu dari pemikiran mereka sendiri. Walakin ahlal bid'ah wa ahlal batil harabuhum bil kadhib wal iftira. Akan tetapi ahlul bid'ah dan ahlul batil mereka memerangi ahlus sunnah dengan kedustaan dan mengada-ada. فهذا الكتاب الذي نقرأه الليلة Maka kitab ini yang akan kita bacakan di malam ini wa muallifuhu al-Imam al-Muzani rahimahullah penulisnya adalah al-Imam al-Muzani rahimahullah wa kitabuhu Mukhtasar al-Muzani min ashhar al-kutub fi fiqh asy-Syafi'i dan kitab beliau yang berjudul Mukhtasar al-Muzani termasuk di antara kitab yang paling masyhur dalam fikih al-Imam asy Syafi'i. Walahu asy-syuruhat al-katsira wat-ta'liqat dan kitab tersebut memiliki banyak syarah-syarah dan banyak ta'liq atau komentar-komentar terhadapnya. Mithlu al hawil kabir lil-Mawardi. Seperti kitab al hawil kabir karya Al-Mawardi. Wa mithlu At-Ta'liqah lil-Qadhi Husain. Demikian pula seperti kitab At-Ta'liqah karya Al-Qadhi Husain. Wa mithlu Al-Bayan fi Syarh Mukhtasar Al-Muzani lil-Imrani. Demikian pula seperti kitab Al-Bayan fi Syarah Mukhtasar Al-Muzani للعمراني للعمراني وهذا العمراني أيضا له كتاب في الرد على القدرية المعتزلة dan Al-Imrani ini juga memiliki kitab yang membantah kelompok Al-Qadariyah dan Mu'tazilah طبع في ثلاث مجلدات yang kitab beliau dicetak dalam tiga jilid هذه مقدمة قبل أن نقرأ الرسالة Ini adalah pembukaan sebelum kita membaca risalah ini. وقد رأى الأستاذ أبو معاوية عسكري أن يكون الدرس مترجما. Dan uh, beliau mengatakan bahwa uh, pelajaran ini diterjemahkan. Wa ana wafaqtuhu ala dhalik. Dan beliau setuju dengan apa Hatta yakuna an-naf'u akthar insyaallah. Agar kemudian manfaatnya lebih banyak insyaallah. وأنتم توافقون على ذلك أنتم إن شاء الله menyepakati hal itu Beliau kalau sudah minum kopi siap-siap tiga jam. أيوة إيش قلت لهم ما دام يشرب الكافيه فابشروا بطول الدرس يعني أيوة, أيوة. فهمتوا من غير لغة من غير ترجمة ضحكهم ترجمة لي tertawanya antum beliau bisa terjemahkan gitu. طيب نقرأ إسناد النسخة ولا كيف؟ ما عندي سند هنا أنت ما عندك الإسناد؟ عندي السند؟ نعم إذا عندي الإسناد كامل هنا طيب، أيوة ترى بعدين أشوفه آه، بس أقرأ الإسناد سريعا ثم أعلق ما يحتاج الوقوف عند الإسناد طيب أولا أقرأ الإسناد الموجود في أول النسخة بارك الله فيكم Uh, yang pertama beliau akan membaca sanad-sanad dari risalah ini yaitu silsilah perawi dari yang awal yang menulis risalah ini. Lianna يقول al ابن Ibn Hajar Al-Asqalani فتح awal Fath bari eh, disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani di awal kitab beliau di Fathul Bari. Al-asanidu ansabul kutub bahwa sanad-sanad itu adalah penis atau nasab-nasab dari kitab-kitab. Kama yantasibul insan fulan ibnu fulan ibnu fulan sebagaimana seseorang uh, memiliki nasab yang disandarkan kepada si fulan, dia anaknya si fulan dan seterusnya. al-kutub turwa bil asanid. demikian pula kitab-kitab itu diriwayatkan dengan sanad-sanad imma sama'an laha min asy-syuyukh ada kalanya sanad itu di mana seorang mendengarkan langsung dari gurunya wa kullu shaykhin sami'aha mimman fawqahu ila al-muallif di mana setiap syekh mendengarkan dari orang yang di atasnya sampai kepada penulisnya wa imma bil ijazati biha dan ada kalanya sanad itu berbentuk ijazah fayujizu asy syekhu tilmidhahu bi riwayati hadzal kitab wa yu'ayyinuhu lahu di mana uh, seorang syekh memberi ijazah kepada muridnya untuk meriwayatkan setiap dari riwayat dari gurunya tersebut. فهذه إحدى الطرق في تثبيت الكتب وتثبيت صحة نسبتها maka ini salah satu metode di dalam menetapkan sebuah kitab dan membenarkan penisbatan kitab itu kepada penulisnya. فقال هنا أخبرنا الفقيه الإمام شمس الدين أنت ستترجم حتى الإسناد؟ أقرأ إذا كان هناك تعليم ما أظن ما يحتاج أخبرنا الفقيه الإمام شمس الدين أبو العز يوسف بن عمر بن أبي نصر الهكاري في شهر صفر سنة ست عشرة وستمائة قال حدثنا الشيخ الإمام الحافظ الثقة بقية السلف أبو إسحاق إبراهيم ابن عثمان بن عيسى بن درباس الماراني من لفظه بالموصل أو بالموصل في ساس عشر من جماد الأولى سنة إحدى عشر وستمائة قال أخبرنا الشيخ الصالح العالم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن حمد ابن مفرج بن غياث الأرتاحي بقراءتي عليه بفسطاط مصر قال أخبرنا الشيخ المسند العالم أبو الحسن علي بن الحسين بن عمر الموصلي الفراء فيما أذن فيه لي يعني أذن بالإجازة حاء قال الشيخ إبراهيم بن عثمان وأخبرنا الشيخ الإمام الفقيه الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم ابن سلفة الأصبهاني السلفي في كتابه إلينا من الإسكندرية في ربيع الآخر سنة أربع وسبعين وخمسمائة قال أخبرنا الشريف أبو محمد عبد الملك بن الحسن ابن بتنة الأنصاري بمكة بقراءة عليه في سنة تسع وتسعين وأربعمائة قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن علي النسوي الفقيه قدم علينا مكة قال أخبرني أبو محمد إسماعيل بن رجاء بن سعيد بن رجاء بن سعيد العسقلاني بعسقلان قال أخبرني أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملقي وأبو أحمد محمد بن محمد بن عبد الرحيم القيسراني أنهما قالا أخبرنا أحمد بن بكر اليازري قال حدثني الحسن بن علي اليازري اليازو عفوا اليازوري قال حدثني الحسن بن علي اليازوري الفقيه قال حدثني علي بن عبد الله الحلواني قال كنت بطرابلس المغرب من هنا يبدأ يعني في أرض ليبيا نعم Ya, apa yang boleh sebutkan itu adalah sanad dari riwayat ini mulai dari yang uh, yang yang paling terakhir lalu kemudian sampai kepada sanad tersebut kepada uh, akhir man, man akhir al-akhir Ali bin Abdullah al-Hulwani ibda min عنده iya sampai kepada Ali bin Abdullah al-Hulwani qala kuntu bi Tarablus al-Maghrib yani Tarablus Libya kata beliau bahwa aku ketika itu berada di طرابلسي di ليبيا لأن المغرب في القديم يطلق على كل ما وراء مصر karena penyebutan al-Maghrib itu disebutkan kepada setiap negara yang ada di belakang kota, uh, negeri Mesir. فليبيا وتونس والجزائر وبلد المغرب الآن كله يقال المغرب الإسلامي. Maka Libya, kemudian Tunis, kemudian Aljazair dan demikian pula yang disebut Al-Maghrib sekarang kalau kita menyebutnya Maroko itu dahulu semuanya disebut sebagai negara Al-Maghrib <clears throat> قال كنت بطرابلس المغرب فذكرت أنا وأصحاب لنا السنة maka aku pun dan sahabat-sahabat kami, sahabat-sahabatku itu menyebutkan tentang as-sunnah. Hakadha kanu ya'muruna majalisahum. Dan demikianlah mereka dahulu dalam memakmurkan majelis-majelis mereka. Yatadzakaruna al-'aqidah wal 'ilm. Mereka senantiasa saling ajar mengajari tentang akidah dan ilmu. ويتفقدون أئمة السنة ويسألون عن أخبارهم dan mereka senantiasa bertanya tentang para imam-imam sunnah dan mereka bertanya tentang berita-berita yang datang dari mereka. ويعرفون حال حملة العلم dan mereka mengetahui kondisi para pembawa ilmu. هل هم على السنة فيأخذون عنهم أم لا فيجتنبونهم Apakah mereka senantiasa berjalan di atas sunnah sehingga mereka mengambil ilmu darinya ataukah mereka tidak berjalan di atas sunnah maka mereka menjauhinya. ففي هذا حذرهم من أخذ العلم عن أهل الأهواء والبدع. Maka ini adalah merupakan sikap kehati-hatian mereka dalam mengambil ilmu dari para pengikut hawa nafsu dan para ahlul bid'ah. قال إلى أن ذكرنا المزني رحمه الله sampai kepada uh, kata beliau kami pun menyebutkan tentang al-Imam Al-Muzani rahimahullah Al Imam Al Muzani صاحب عقيدة سليمة salafiyah dan Al-Imam Al-Muzani adalah pemilik aqidah salafiyah yang benar ولكنه يكره المناظرات فيها والجدال Akan tetapi beliau itu membenci ada perdebatan dan uh, dialog dalam permasalahan-permasalahan ini. Amalan bi nasihati syaikhih al-Imam Asy-Syafi'i. Karena beliau mengamalkan nasihat dari guru beliau yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i. Lamma qala lahu ya Aba Ibrahim إياك والمناظرة في أمر إذا أخطأت فيه قيل لك كفرت ولكن ناظر في الفقه إذا أخطأت فيه قيل لك أخطأت مكا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى pernah من uh, بليو الإمام المزني رحمه الله di mana beliau mengatakan wahai Ibrahim Abu Ibrahim hendaknya engkau menjauhi perdebatan Hendaknya engkau menjauhi per ya kau menawara Fima idza akhta'ta fi qila laka kafarta ay waqa'ta fil kufr yaitu perdebatan yang dalam perkara apabila engkau terjatuh dalam kesalahan maka dikatakan kepadamu maka kamu bisa menjadi kafir وقعت في الكفر أيوة لكن ناظر ناظر في الفقه الذي إذا أخطأت فيه قيل لك أخطأت akan tetapi hendaknya engkau berdialog dalam permasalahan fikih yang kalau dikatakan kepadamu bahwa kamu keliru maka hanya dikatakan padamu kamu keliru tidak dikatakan bahwa kamu kafir وذلك لأن الخطأ في أمر الاعتقاد شديد sebab kesalahan yang terjadi dalam perkara akidah itu adalah perkara yang besar وكان حكام زمانه قد تسلط عليهم الجهمية dan e, para penguasa di zaman beliau itu dikuasai oleh orang-orang yang berpaham Jahmiyah. Kama ta'lamun fil fitnatil 'azimah allati ta'arrada laha a'immatus sunnah kal Imam Ahmad Sebagaimana yang telah kata, kalian ketahui di mana mereka hidup di zaman yang banyak dari kalangan para imam imam sunnah merasakan ujiannya pada saat itu seperti al-Imam Ahmad rahimahullah fi ahdi al-Ma'mun thumma al-Mu'tasim thumma al-Wathiq min khulafa' al-Abbasiyyin yaitu mereka hidup di masa khilafah al-Ma'mun kemudian al-Mu'tasim billah kemudian al-Wathiq yang mereka ini dari kalangan uh, eh, khulafa' al-Abbasiyah فكانت الدولة والحكومة على هذه العقيدة الجهمية الخبيثة الفاسدة maka ketika itu pemerintah atau khilafah mereka itu berada di atas keyakinan Jahmiyah yang yang rusak ini فعذبت أئمة الإسلام بالقتل والسجن والطرد sehingga mereka pun menyiksa para imam-imam kaum muslimin ada yang dipukul ada yang dipenjara sampai kepada tingkatan sebagian mereka dibunuh فثبت الله أهل السنة والإسلام بالإمام أحمد بن حنبل ومن معه من الأئمة Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberi kekokohan kepada para imam-imam as-sunnah Seperti al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan yang bersamanya Hatta kashafallahu Allah al-bala fi ahdi al-imam al-mutawakkil Hingga kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan musibah ini di masa pemerintahan المتوكل وكان القضاة والحكام والوزراء كلهم على هذه العقيدة dan ketika itu para penguasa para qadhi demikian pula para menteri mereka semua berada di atas keyakinan ini aqidah al-jahmiyah yaitu keyakinan al-jahmiyah فإذا بلغهم عن رجل أنه يعتقد السنة أحضروه وعذبوه وامتحنوه بأنواع البلايا maka apabila sampai kepada mereka berita tentang seseorang yang yang mereka berjalan di atas sunnah maka mereka pun dihadirkan lalu kemudian disiksa dan diuji dengan berbagai macam ujian. فكان الإمام الكبير المزني رحمه الله يؤثر البعد عن ذلك والاكتفاء bisalamati aqidatihi fi nafsi dan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah taala ketika itu beliau lebih memilih untuk menjauhkan dari itu semua dan beliau uh, mencukupkan dirinya dengan keselamatan akidah beliau dan kebenarannya. an nasu anhu tuham wa huwa minha bari. Lalu kemudian ada sebagian orang ketika itu mereka menyebarkan tuduhan-tuduhan terhadap diri Al-Muzani dan beliau berlepas diri dari tuduhan-tuduhan itu. Hatta marratan aqamahu syaikhuhu Nu'aim bin Hammad Al-Khuzai fi dars. Sampai suatu ketika dia diperintahkan untuk berdiri oleh gurunya Nu'aim bin Hammad Al-Khuzai di pelajaran. فساله عن مسائل كالقرآن ومسائل في الإيمان وغيرها من العقيدة Lalu kemudian Nuaim bertanya kepadanya tentang beberapa permasalahan akidah seperti masalah Al-Qur'an, demikian pula permasalahan iman dan yang lainnya dari berbagai permasalahan akidah. Maka beliau pun menjawab dengan jawaban yang sesuai dengan apa yang datang dari sunnah dan apa yang telah diyakini oleh para sahabat. فلما انتهى المجلس جاء إلى شيخه فقال أشهرتني maka tatkala selesai majelis tersebut, beliau pun mendatangi gurunya itu yaitu Naim, lalu kemudian beliau mengatakan engkau memberi isyarat kepadaku. Maka kata gurunya, aku menginginkan dengan pertanyaan itu membebaskan kamu dari tuduhan dan di sana ada orang-orang yang mereka hasad terhadap al-Imam al-Muzani li jalalatihi wa ilmihi wa qiyamihi bi ilmi al-Imam syafii wa ghairihi karena kemuliaan beliau dan keluasan ilmu beliau dan demikian pula ilmu yang beliau tegakkan dari ilmu al-Imam Asy-Syafi'i fa akhadhu hadhihi al-iftira'at fa nasharuha ala qalbi al-hasad maka mereka pun mengambil eh, kedustaan-kedustaan uh, tersebut lalu kemudian mereka menyebarkannya di tengah-tengah kaum muslimin yang itu adalah merupakan bentuk kedengkian. فوصلت هذه الشائعات إلى إخوانهم أهل إلى أهل السنة في طرابلس. Maka kemudian berita-berita yang menyebar ini, berita-berita hoax ini menyebar sampai ke uh, teman-temannya beliau yang hidup di negeri uh, Trablis. وقد كان المغرب الإسلامي كله على العقيدة السلفية قرونا حتى دخله علم الكلام Tarablis uh, Tarablis kalau dalam bahasa kita Tripoli. Hah? Nahnu naqul Tripoli, Tarablis Tripoli. Ha, iya, kita dalam bahasa kita kalau nggak salah disebut Tripoli. Iya, sekarang ini adalah ibu kota Libya. Eh. Ya, dahulu di wilayah tersebut mereka senantiasa E, berada di atas sunnah dan prinsip-prinsip sunnah hingga mereka dimasuki oleh ilmu kalam. وهذا من الأدلة على أن أهل السنة كانوا فيها ظاهرين ومنتشرين dan ini termasuk di antara dalil yang menunjukkan bahwa dahulu ahlu sunnah mereka itu yang kuat. قال فقال بعض أصحابنا أي الحاضرين في المجلس Lalu kemudian di, dia mengatakan berkata sebagian para sahabat kami yaitu yang hadir di majelis. Balagani annahu yatakallam fil Quran wa yaqif indah. Yani yaqul kalamullah wa la yaqul ghair makhluk telah sampai kepadaku bahwasanya yani al-Muzani. Eh na'am. Qal ya'udun ila ma yuhka 'anil Muzani. Balagani. Dia mengatakan telah sampai kepadaku apa yang diceritakan atau apa yang dinisbatkan kepada Al-Muzani bahwa Al-Muzani ketika berbicara tentang Al-Qur'an dia berhenti. Dia hanya mengatakan Al-Qur'an firman Allah kemudian berhenti tidak melanjutkannya. Hadzal ladzi balaghahu Al-Muzani minhu bari Apa yang sampai kepadanya dari Al-Muzani beliau berlepas diri darinya. فعلينا التثبت فيما ينسب إلى إخواننا maka merupakan kewajiban kita untuk melakukan cross check terhadap setiap perkara yang dinisbatkan kepada saudara-saudara kita. Demikian pula hendaknya kita bertasabbut terhadap apa yang dinisbatkan kepada para ulama kita. ومن تعرفه حقا بالسنة فلا تسارع في التصديق فيه وفيما يقال فيه. Maka siapa yang engkau ketahui dia berjalan di atas sunnah jangan engkau bersegera untuk membenarkan berita yang berkaitan dengannya hatta taqifa min dzalik ala al-haqq wal yaqin sampai kemudian engkau benar-benar mengetahui berita itu uh, secara valid dan penuh dengan keyakinan qala wa dzakara akhar annahu yaquluh al-an ithnan fil majlis unzuru lalu kemudian ada lagi yang lain ya dia berkata di majelis tersebut ila an ijtama'a ma'ana qaumun ukhra أن اجتمع أيضا أقوام آخرون كلهم بلغهم ذلك iya sampai kemudian uh, ada kaum-kaum yang lain itu sampai kepada mereka berita yang mereka itu semuanya uh, sampai kepada mereka berita yang berkaitan tentang Al-Muzani فغم الناس ذلك غما شديدا دخلوا في غم الناس dakhalahum ghammun shadid min hadzal khabar sehingga hal itu menyebabkan mereka bersedih sangat bersedih dengan berita-berita itu hazinu wa ta'allamu mereka sangat bersedih dan mereka merasa sakit dengan berita itu in sahha hadzal khabar an mithli dzalikal imam apabila berita itu benar penisbatannya kepada imam tersebut yahzanuna an balaghahum an akhihim syarra maka mereka bersedih ketika sampai kepada mereka berita tentang saudara mereka yang berkaitan dengan keburukan. dan tidak seperti kondisi sebagian manusia pada hari ini ketika sampai kepada mereka berita tentang saudara mereka yang itu adalah merupakan berita tentang keburukan dan kemungkaran di mana mereka bergembira. Nah, a'udzu billahi hadza yadullu ala maradin fil qalb maka aku berlindung diri kepada Allah ini menunjukkan satu penyakit yang terdapat di dalam hati tafrahu bi wukui akhika fis su' aw al bid'ah tatkala engkau bergembira ketika mendengarkan saudaramu terjatuh ke dalam kejelekan dan bid'ah Awal inhiraf anis sunnah wal luhuq bi ahli bid'ah atau engkau mendengarkan si fulan itu menyimpang dari sunnah atau dia kemudian bergabung dengan ahlul bid'ah. Eh, turid tabqa wahdak fi sunnah. Apa yang kamu inginkan? Kamu ingin sendirian di atas sunnah. Haula hazinu huznan shadidan. Mereka ini, ini mereka sangat bersedih dengan uh, apa yang mereka dengarkan itu. Jazakallahu khair. Ini menunjukkan semangat mereka dan rasa cinta mereka terhadap al muzani. Maka mereka ingin melakukan cross check sehingga mereka pun menulis surat kepada al Imam al Muzani. Qala Lalu uh, beliau mengatakan kami pun menulis surat kepada beliau di mana kami ingin mengetahui info yang langsung dari beliau. Insyaallah nasma'ul adzan wa nutabi'uhu thumma nukammil. Insyaallah kita mendengarkan azan dan kita mengikuti uh, dikumandangkannya azan lalu kita lanjutkan. Thumma nusalli al-isya fi waqtihi wa nukammil. Lalu setelah itu kita salat isya lalu kita lanjutkan lagi. فإذا سمعنا أذان الفجر توقفنا ونكمل Kalau kita sudah mendengarkan <laughs> azan subuh baru kita selesai. Kita berhenti baru lanjutkan lagi. قال فكتبنا إليه كتابا نريد أن نستعلم منه Lalu kata beliau, kami pun menulis sebuah surat kepada beliau untuk Eh, mengetahui atau ingin mengetahui apa yang akan beliau sampaikan kepada kami. Aynalam hakikat haqiqat al-hal wa haqiqat ma rumiya bih. Yaitu agar kami bisa mengetahui apa yang menjadi hakikat dari kondisi yang ada dan hakikat dari apa yang datang dari beliau. Fa'alaina ayyuhal ikhwa al-hadar min asy-syai'at. Maka kewajiban kita para ikhwas sekalian untuk berhati-hati dari berbagai macam berita-berita yang menyebar. Fayabda asy-sya'i'a yadha'uha kadzdzabun muftari aw wahimun ghalit. Di mana boleh jadi berita yang menyebar itu berasal dari seorang yang pendusta yang sengaja mengada-ada atau seorang yang lalai, orang yang lalai yang tidak uh, mengecek tentang kebenarannya. ثم يفشيها وينشرها حاسد وحاقد lalu kemudian berita itu pun disebar oleh orang-orang yang hasad dan dengki ثم يصدقها صادق او مغفل لا يدري lalu kemudian berita itu pun dibenarkan oleh seorang yang jujur atau seorang yang lalai dia tidak mengetahui tentang uh, apakah itu benar atau tidak. ويتحدث بها رجل هو صادق انه بلغه هكذا Lalu kemudian yang berbicara tentang berita itu dia pun jujur dengan apa yang dia sampaikan bahwa telah sampai kepadanya berita tersebut. Dan akhirnya berita yang menyebar itu ada kalanya berasal dari pabrik kedustaan dan memang sengaja diada-adakan dan disebarkan atau berasal dari pabrik yang itu memang merupakan kekeliruan dan kelalaian dalam pemberitaan. Ifham akhaka jayidan wafham kalama. Maka pahami saudaramu dengan baik dan pahami ucapannya. Wa ahsinil dhanna bi akhik dan berbaik sangkalah terhadap saudaramu. Wafham wa afhimhu muradak dan fahami dan engkau berupaya untuk memahamkan apa yang menjadi maksudmu hatta la yaqa ahadukuma fi zulmil akhar agar kemudian salah satu dari kalian berdua tidak terjatuh ke dalam kezaliman yang lain qala kataba ilaina yani al-muzani fi syarh sunnah lalu hmm. lalu kemudian kata beliau kami pun uh, beliau pun menulis kepada kami beliau menulis kepada kami hal-hal yang berkaitan dengan as-sunnah menerangkan tentang as-sunnah وسيذكر جملة من المسائل سيأتي شرحها قال في القدر والإرجاء والقرآن والبعث والنشور والموازين وفي النظر أي النظر إلى وجه الله تعالى يوم القيامة Lalu di sini beliau menyebutkan beberapa permasalahan-permasalahan akidah yang akan disebutkan penjelasannya nanti yaitu tentang permasalahan takdir, permasalahan keyakinan Murji'ah, permasalahan Al-Qur'an, permasalahan hari kebangkitan setelah kematian, demikian pula permasalahan timbangan-timbangan amalan di akhirat dan tentang melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> قال وفي قوله شرح السنة يؤخذ منه عنوان الرسالة dan dari ucapan yang meriwayatkan ini ketika dia mengatakan syarhus sunnah dari sinilah kemudian diambil judul dijadikan sebagai judul dari tulisan ini atau risalah ini kataba ilaihim risalatahu ibtada'aha bid-du'a lahum maka beliau Al-Muzani beliau pun menulis surat kepada mereka dan beliau uh, memulai dengan mendoakan mereka kebaikan. Faqala bismillahirrahmanirrahim. Lalu beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Wa hadhihi hiya sunnatul anbiya fil bad'i fil risail bil basmalah. Dan ini adalah merupakan sunnah para nabi dalam hal memulai surat itu dengan bismillah. Qala ta'ala an malikati Saba innahu ulqiya ilayya kitabun karim wa min Sulaiman uh, wa innahu uh, innahu min Sulaiman ah, wa bismillah wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim nah di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ucapan uh, Ratu Saba ketika itu di masa Nabiullah Sulaiman di mana dia mengatakan bahwa telah dikirimkan kepadaku surat dari uh, surat yang mulia yang di dalamnya tertulis dari Sulaiman dan di dalamnya tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yabda'u murasalatihi bi Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau apabila menulis surat dalam surat-surat beliau beliau selalu memulai dengan bismillahirrahmanirrahim kama fi sahihain min hadis Ibnu Abbas an Abi Sufyan fi risalatihi sallallahu alaihi wasallam ila hirqal wa fiha bismillahirrahmanirrahim sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas yang meriwayatkan tentang perjalanan uh, Abu Sufyan yang di uh, diutus atau dia mendatangi raja Romawi Heraklius lalu kemudian disebutkan tulisan surat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Fasunnal bad' biha kamilah. Maka yang sunnah memulai dengannya dengan penyebutan sempurna. Walaysa bi ba'dihha bismillah. Dan uh, bukan hanya sebahagian saja seperti mengatakan bismillah. Wa kadzalik la yubda ar-rasail bighairi bighairiha. Demikian pula tidak dimulai tulisan surat-surat itu dengan selain bismillah. وفي الصحيحين لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يكتب صلح الحديبية قال لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم dan demikian pula dalam riwayat Bukhari dan Muslim tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ali untuk menulis dalam perjanjian Hudaybiyah beliau mengatakan kepada Ali radhiyallahu anhu tulislah بسم الله الرحمن الرحيم قال المزني عصمنا الله وإياكم بالتقوى Maka di sini Al-Muzani memulai risalahnya setelah basmalah beliau mengatakan semoga Allah senantiasa menjaga kami dan kalian untuk senantiasa bertakwa. Al-ismatu huna al-hifdhu min al-wuqu'i fi ma la yurdi Allah. Yang dimaksud al-ismah pemeliharaan di sini yaitu kita berlindung diri dari terjatuhnya kita ke dalam sesuatu yang tidak diridai Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadis Ibnu Abbas, "Ihfazillah yahfazuk." Dan di dalam hadis Ibnu Abbas Nabi mengatakan, hendaknya kalian menjaga Allah niscaya Allah menjagamu. Wa fi hadis Aisyah al-muttafaq alaihi fi qissah al-ifk dan di dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih dalam kisah ifik kisah yang fitnah yang menimpa Aisyah قالت أما زينب فعصمها الله بالورع يعني فلم تقل إلا خيرا Beliau menyebutkan adapun Zainab maka Allah Subhanahu wa taala menjaganya dengan sikap orangnya dia tidak mengucapkan sesuatu yang berkaitan dengan fitnah ini. وفي حديث ذكر الخروج من المسجد حسنه بعض أهل العلم Demikian pula dalam sebuah hadis yang menyebutkan zikir keluar dari masjid yang dihasankan oleh sebagian para ulama. Allahumma asimni minasyaitonir rajim. هكذا لفظ الحديث اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم نعم. Ya Allah jagalah aku dari asyaitanur rajim syaitan yang terkutuk فقال هنا عصمنا الله السنة الثانية أنه بدأ بالدعاء لنفسه kemudian sunnah yang kedua bahwa di sini beliau memulai mendoakan diri beliau sendiri. Idza li nafsika wa lil akharin fabda' bi nafsik. Apabila engkau berdoa untuk dirimu dan untuk orang lain maka hendaknya engkau memulai mendoakan dirimu sendiri. Ala Musa rabbighfirli wa li akhi. Nah. Di mana Nabi Allah Musa ketika dia berdoa beliau mengatakan Rabbil Firli Wali akhi. Ya Allah ampunilah aku dan ampuni saudaraku. عصمنا الله وإياكم بالتقوى والتقوى أن تجعل بينك وبين سخط الله وقاية yang dimaksud dengan bertakwa yaitu engkau menjadikan ada penjaga ada pemeliharaan antara engkau ada antara engkau dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ada sesuatu yang menjaga kamu ومن بالعمل بما أمر وترك ما نهى عنه yaitu dengan cara mengamalkan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. في في شيء دخان يدخل شيء يحترق من الخارج beliau merasa kayak ada sesuatu yang terbakar mencium bau terbakar dari luar طيب. ada sesuatu ومن تقوى الله التثبت في الأخبار dan termasuk di antara bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tatabbut dan cross check terhadap berita-berita yang menyebar. Kama qala ta'ala ya alladziina aamanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatatsabbatu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian sebuah berita dari seorang yang fasik maka hendaknya kalian melakukan penelitian. Qala waffaqana wa iyyakum limuwafaqat al-huda. Lalu kata beliau, semoga Allah memberikan taufik kepada kami dan kalian agar senantiasa berjalan sesuai hidayah. Wal huda al ilma nafi'a wal amal salih. Dan hidayah itu mengumpulkan antara ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Wa at-tamassuk bil kitab was sunnah huwa tariqul huda. dan berpegang teguh dengan kitab Allah dan as-sunnah itu adalah jalan menuju hidayah. Faqad akhbarana Allah azza wa jalla annahu yahdi man yasha' wa yudhillu man yasha'. Dan Allah azza wa jalla telah memberitakan kepada kita bahwa Allah menghendaki siapa Allah memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya dan Allah menyesatkan siapa pula yang dikehendakinya. Walakinnahu subhanahu akhbarana bi asbabil hidayah lin'amala biha Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita tentang sebab-sebab hidayah agar kita mengamalkannya. Wa asbab adh-dhalal wal ghiwayah linajtanibaha. Demikian pula sebab-sebab penyimpangan dan kesesatan agar kita menjauhinya. وأسباب الهداية موضوع مستقل في محاضرات dan sebab-sebab hidayah itu adalah merupakan pembahasan tersendiri yang bisa dibahas dalam eh, ceramah-ceramah. Walakin yajma'uha ta'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebab-sebab hidayah itu semuanya ada terkumpul pada sikap seorang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ta'ala wa in tuti'uhu tahtadu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya apabila kalian menaati Rasul niscaya kalian mendapatkan hidayah. Wattamassuk bima kana alaihi sahabah dan berpegang teguh dengan apa yang telah datang dari para sahabat. Kama qala ta'ala fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya apabila mereka beriman seperti keimanan kalian yaitu keimanan para sahabat maka sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Fahadani sababani jami'ani likulli asbab. Maka kedua sebab ini telah mengumpulkan setiap dari sebab-sebab hidayah tersebut. Amma ba'd, hadha mutaba'a minhu lis-sunnah fil kitabah. Lalu kemudian beliau mengatakan amma ba'du dan penyebutan amma ba'd ini juga merupakan uh, amalan beliau mengikuti sunnah dalam penulisan. فقد تواترت وصحت الأخبار عن النبي صلى الله الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبتدئ بها خطبه وكلامه أما بعد dan telah telah diriwayatkan secara mutawatir dan sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau apabila memulai khutbah-khutbahnya demikian pula ucapan beliau maka beliau biasanya memulai dengan penyebutan amma ba'du man kana 'indaku maktaba من كان al مكتبة al إرواء الغليل المجلد الأول للإمام الألباني فقد ذكر هناك قرابة عشر أو أحد عشر حديثا صحيحا في الصحيحين وغيرهما في أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد في خطبه Siapa di antara antum yang memiliki perpustakaan kitab-kitab maka silahkan dia merujuk kepada kitab yang berjudul Irwaul Ghalil tulisan atau karya dari Al-Imam Al-Albani rahimahullah jilid yang pertama di mana beliau di jilid tersebut menerangkan atau menyebutkan 10 atau 11 jalur riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa memulai kajiannya dengan menyebutkan amma ba'du قال فإنك سألتني أن أوضح لك من السنة أمرا تصبر نفسك على التمسك به هنا في زيادة أصلحك الله عندك زيادة أصلحك الله ليست عندي فإنك أصلحك الله ما عندي ما عندك لا Masya Allah, <clears throat> eh, Lalu kemudian berkata Al-Muzani rahimahullah bahwa beliau berdialog dengan seorang yang bertanya kepada beliau dalam risalah ini, sesungguhnya engkau bertanya kepadaku agar aku menjelaskan kepadamu dari perkara sunnah, perkara yang bisa menyabarkan dirimu untuk berpegang teguh dengannya. Mm -hmm. اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة نعم ذكر عشرة أحاديث Ya, dalam kitab Irwa Al-Ghalil beliau menyebutkan 10 hadis tentang uh, Nabi memulai dengan amma ba'du dalam ceramah-ceramah beliau. وفي آخره ذكر أثرا عن هشام بن عروة قال رأيت رسائل من رسائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلما انقضت قصة قال أما بعد آخر واحد dan disebutkan di akhir jalur yang beliau sebutkan di sini beliau menyebutkan riwayat Al Imam Al Bukhari dalam Al Adabul Mufrad dari Hisham bin Urwah beliau mengatakan aku melihat beberapa tulisan surat dari surat-surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali selesai satu kisah maka beliau menyebutkan amma ba'du dan sanatnya sahih. Jazakallahu khairan. Al-zahiru min jawabil muzani Yang zahir dari jawaban Al-Imam Al-Muzani Anna risalata allati wasalathu min ikhwanihi bahwa surat yang sampai kepada beliau dari sahabat-sahabatnya lam yaqulu lahu fiha balaghana annaka taqul wa annaka muttaham bi kadza wa kadza wa kadza eh, tidak disebutkan bahwa mereka mengatakan di dalam surat tersebut telah sampai kepada kami bahwa mereka mengatakan begini bahwa engkau dituduh demikian dan demikian lakin qalu lahu nuriduka an taktuba lana wa tubassirana wa tu'allimana fi usul sunnah. Namun yang mereka tulis kepada Al-Muzani mereka mengatakan bahwa kami ingin agar engkau menerangkan kepada kami tentang permasalahan as-sunnah وذكروا له جملة من المسائل منها المسألة التي افتري عليه فيها dan mereka menyebutkan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan akidah di antaranya adalah permasalahan yang dengannya dalam permasalahan itulah beliau yaitu Al-Muzani difitnah dalam perkara itu. Wa hadha fihi husnu adabihim wa husnu su'alihim. Dan ini ada perkara yang menunjukkan baiknya adab mereka dan baiknya pertanyaan mereka kepada Al-Muzani. Idh husnu adabihim wa husnu su'alihim. Wa husnu su'alihim. Min fin jibt Al-Muzani al-akhirah? آه يعني للمزني اي المزني اي نتابع معك طيب زيادة خير طيب. طيب. طيب فاستخرجوا اعتقاده الصحيح بطريقة لطيفة غير جارحة فاستخرجوا اعتقاده في المسألة بطريقة لطيفة غير جارحة لهم maka mereka pun meminta untuk uh, dikeluarkan atau dinampakkan dari Al-Muzani tersebut uh, keyakinan beliau ya dengan cara yang lembut tanpa melukai perasaan Al-Muzani. min nas'al. Maka hendaknya kita belajar dari metode ini bagaimana cara kita bertanya. Wa qawluhu an udhiha laka min as-sunnah fihi bayan أن الكلام في السنة لا بد أن يكون بوضوح ونهج السنة وطريقها واضح dan ucapan beliau di sini ketika beliau mengatakan aku akan menjelaskan kepadamu dari sunnah maka ini menunjukkan bahwa berbicara tentang permasalahan sunnah itu harus dibicarakan secara transparan secara jelas ya di mana seorang menerangkan tentang uh, permasalahan sunnah ini harus dalam kondisi jelas dan gamblang. وفي الحديث ابن ماجه وغيره لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الواضحة atau taraktukum 'ala al-wadhihah dan di dalam hadis Ibnu Majah eh Ibnu Majah iya. dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku telah meninggalkan kalian di atas al-wadhihah di atas kejelasan fi al-muwatta'i lil Imam Malik qala Umar wal Khattab laqad turiktum 'ala al-wadhihah dan Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan sungguh kalian ditinggalkan oleh Nabi di atas al-wadhihah di atas kejelasan. Fada'watul sunnati da'watun wadhihah la khafa'a fiha. Maka dakwah sunnah itu adalah dakwah yang jelas tidak ada ketersamaran padanya. Qauluhu tusabbiru nafsaka 'ala at tamassuki bihi لأن التمسك بالسنة يحتاج إلى صبر. Perkataan beliau ketika beliau menulis dalam suratnya ini perkara yang menyabarkan dirimu untuk berpegang teguh dengannya sebab berpegang teguh dengan sunnah itu membutuhkan kesabaran dan lebih terkhusus lagi di akhir zaman ini. Kama qala sallallahu alaihi wasallam inna min waraikum ayyam as-sabri. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya di hari-hari di belakang kalian akan ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Al-qabidu fiha ala dinihi kal-qabidi ala al-jamr. Orang yang berpegang di atas agamanya seperti orang yang menggenggam bara api. Kathirun minan nas yatruku sunnah wal i'tiqad al haq li qillati sabrih. Banyak dari kalangan manusia mereka meninggalkan sunnah, meninggalkan kebenaran karena minimnya kesabaran yang dia miliki. Imma ya, la yasbir ala al-faqr wa qillati al yad. Ada kalanya dia tidak bersabar di atas kemiskinan dan minimnya apa yang dia miliki. وقد قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengatakan hendaknya kalian bersegera untuk memperbanyak amalan saleh sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti malam potongan-potongan malam yang gelap gulita yusbihur rajul fiha mu'mina wa yumsi kafira atau yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Di mana seseorang pada masa itu di pagi hari dia mukmin, di sore hari dia telah kafir atau di sore hari dia mukmin, di pagi hari dia telah kafir. إما كافرا كفر أكبر أو الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة Ada kalanya kafir yaitu yang menyebabkan dia kafir keluar dari Islam, kufur akbar atau kafir asghar yang tidak mengeluarkan dirinya dari Islam. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبب لهذه الحالة المؤسفة Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sebab terhadap kondisi yang sangat mengenaskan ini. يبيع قال يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه Di mana مسلم Nabi عن أبي Shallallahu هريرة Alaihi Wasallam mengatakan dia menjual agamanya untuk mendapatkan sedikit dari dunia ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. وفي خارج مسلم زيادة بعرض من الدنيا قليل Dan di luar Sahih Al Imam Muslim ada penambahan lafaz bahwa dia ingin mendapatkan bagian dari dunia yang sedikit ini. لا يصبر على الأذى الذي يلقاه في سبيل التمسك بالسنة Dia tidak bersabar atas gangguan yang dia temukan di jalan berpegang teguhnya dia kepada sunnah. la ada qawli yasma'uhu minan nas baik yang berkaitan dengan gangguan ucapan yang dia dengarkan dari manusia au ada fi'li kasijnihi au faslihi min 'amalihi au darbih atau gangguan yang berkaitan dengan perbuatan seperti dia dipenjara atau dia dipecat dari pekerjaannya dan dari uh, tugasnya وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله SAW fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul dan Allah Azza wa Jal telah berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam yang artinya bersabarlah kamu seperti bersabarnya ulul azmi dari kalangan para rasul wa nahmadullah nahnu fi hadzal zaman fi afiyah dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala di zaman ini kita berada dalam keselamatan. Kaifa law kunna fi zaman al-Imam Ahmad wa ma ta'arrada lahu al-a'imma min al-ibtila'at wa Bagaimana sekiranya kalau kita hidup di masa al-Imam Ahmad dan kemudian kita menghadapi berbagai macam cobaan, siksaan dan yang semisalnya. Kaifa law kunna fi zaman al-Imam Ibn wa ma ta'arrada lahu wa talamidatuhu min as-sijn Lalu bagaimana pula kalau seandainya kita hidup di masa hidupnya Ibn Taimiyah rahimahullah di mana beliau menghadapi berbagai macam gangguan, beliau demikian pula murid-muridnya, gangguan berupa pemukulan, demikian pula dimasukkan ke dalam penjara sampai Ibn Taimiyah sendiri beliau mati dalam keadaan di penjara. Kaifa law kunna fi zaman al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab wa talamidatihi wa qad kaffarahum khusumuhum واستحلوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم وجيشوا لهم الجيوش من الجزيرة العربية ومن خارجها لغزوهم وقتلهم Lalu bagaimana seandainya apabila kita hidup di masa hidupnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan murid-muridnya di mana mereka ini telah dikafirkan oleh musuh-musuhnya. Mereka Muhammad bin Abdul Wahab dan murid-muridnya itu dikafirkan oleh musuh-musuh mereka lalu kemudian mereka menghalalkan darahnya uh, Muhammad bin Wahab dan yang bersama beliau mereka menghalalkan darahnya, hartanya dan kehormatannya, bahkan mereka menyiapkan pasukan-pasukan dalam jumlah yang besar yang datang dari negara Arab dan dari luar negara Arab untuk memerangi beliau dan dakwah beliau. فصبروا وثبتوا فجزاهم الله عنا وعن الإسلام والسنة خيرا maka mereka bersabar dan mereka kokoh semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan mereka untuk kami sekalian dan terhadap kaum muslimin al-yawm ba'dhum yatruku as-sunnah li adna adhiyya yalqaha Pada hari ini ada sebagian mereka meninggalkan sunnah karena sedikit saja dia mendapatkan gangguan yang dia temukan. لهذا علينا كثرة الدعاء بالثبات Oleh karena itu kewajiban kita adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kekokohan. كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من دعائه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك أو على دينك Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau senantiasa memperbanyak di dalam doanya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik atau ala taatik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku untuk senantiasa berada di atas agamamu, di atas ketaatanmu. Al-thalith yad'ufu sabruhu idza lam yuhassil makanatahu allati yurid. Yang ketiga, lemah kesabarannya, kesabaran seorang ketika dia tidak meraih kedudukan yang diinginkannya. Yadullu ala fasadi niyatih Ini menunjukkan atas kerusakan niat yang ada pada dirinya. Talabas sunnah wa alimaha wa 'allamaha. Dia menuntut ilmu sunnah. Dia sudah berilmu tentang sunnah dan mengajarkan sunnah. Yuridu makanatan wa sultatan wa manzila 'aliyah fin Lalu dia menginginkan sebuah kedudukan, sebuah ke kekuasaan dan kedudukan yang tinggi di tengah-tengah manusia. Falam yajid dzalika 'inda ahli sunnah. Namun dia tidak mendapati hal itu di tengah-tengah ahli sunnah. Walam yajid nafsahu muqaddaman wa mu'azzaman 'indahum. Dan dia tidak mendapati dirinya sebagai orang yang didahulukan dan diprioritaskan di tengah-tengah mereka. Dalam keadaan dia melihat dirinya orang yang paling banyak hafalan Qur'annya dan hadisnya. Dan dia merasa dirinya orang yang paling banyak ilmunya. Dan orang yang paling baik kefasihan dia di dalam berbicara. Falam yasbir ala qadarillah anna ghairahu qaddamahu Allah dan dia tidak bersabar atas takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ada selain dia yang lebih dikedepankan dan diprioritaskan فيب... فيظهر غضبه بترك دعوة السنة وأهلها والانتقال إلى من يعطونه ذلك di mana dia kemudian menampakkan kemarahannya dengan cara meninggalkan sunnah dan meninggalkan kebenaran lalu kemudian dia berpindah kepada orang yang bisa memberikan kepadanya kedudukan فهذه ثلاثة أمور إذا لم تصبر عنها ذهبت من السنة إلى إلى إلى ما خالفها maka ini adalah merupakan tiga perkara apabila engkau tidak bersabar di dalam menyikapinya maka engkau akan meninggalkan sunnah menuju kepada perkara yang menyelisihinya ومن الأدلة على ذلك dan termasuk di antara dalil yang menerangkan tentang hal itu atharu Muadz bin Jabal alladhi rawahu al-Imam Ibnu Battah wa ghairuh riwayat atau asar yang diriwayatkan dari Muadz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Ibnu Battah dan yang lainnya wa huwa atharun tawil wa fihi hikamun 'azimah dan ini adalah uh, eh, asar atau riwayat yang panjang dan di dalamnya terdapat banyak hikmah-hikmah yang agung. Wa min dhimnihi qawluhu dan di antara yang terkandung di dalam asal tersebut adalah ucapan beliau qala sayaqra'ul quran di mana beliau yaitu Muaz mengatakan innal qur'ana la yuftahu sayuftahu alaikum hatta yaqra'ahu al-kabir was-saghir wal-hurr wal-'abd wal-rajul wal-mar'ah kata beliau sesungguhnya Al-Qur'an ini akan dibukakan untuk kalian sehingga Quran itu bisa dibaca oleh orang tua, anak muda, demikian pula eh, orang merdeka dan hamba sahaya, laki-laki dan wanita. فيقرأه الرجل فيقول ما للناس لا يتبعوني Lalu Wa- kemudian كمل كمل يا نهار. dia membaca Al- ada seorang lelaki dia membaca Al-Qur'anul Karim lalu dia mengatakan kenapa manusia tidak mengikutiku ها نيته فيها بلاء nah نيته di- فاسدة ini menunjukkan niatnya yang menjadi musibah bagi dirinya. Niatnya rusak. Qara'tul Qur'ana wa 'allamtuhumul Qur'an. Limadza la yattabi'uni? Aku sudah membaca Al-Qur'an dan aku mengajarkan Al-Qur'an mereka. Mengapa mereka tidak mengikutiku? Innahum lan yattabi'uni hatta uhditha lahum syai'a. Maka dia mengatakan mereka tidak mengikutiku sampai aku melakukan sesuatu untuk mereka per, dari perkara yang baru. Qala Mu'adz bin Jabal wa iyyakum wa ma ahdath. Maka kata Mu'adz radhiyallahu taala anhu, berhati-hatilah kalian dari apa yang dia ada-adakan dari perkara baru itu. Falladhi yabhathu an manzilatin wa makana fi da'wati ahli sunnah lan yasbir maka dia tidak mendapatkan kedudukan di dalam dakwah ahlus sunnah dan dia tidak bersabar. Idza lam yajid dhalik. Apabila dia tidak menemukan hal itu, fayaba illa an yudhhira ma fi qalbihi ala lisanihi wa af'alihi. Maka Allah Subhanahu wa taala uh, tidaklah berkehendak melainkan agar orang tersebut menampakkan apa yang terdapat di dalam dirinya melalui lisannya. Allahumma tsabbitna wa sabbirna 'ala at-tamassuki bis-sunnati ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kekokohan dan kesabaran kepada kami untuk komitmen di atas sunnah ya rabbal alamin. Dzakara huna al-Muzani thalathat umur. Maka di sini Al-Muzani menyebutkan tiga perkara. Wa fawaid mimma sayadhkuruhu li hadha as-sa'il. Dan beberapa faedah dari apa yang akan beliau sebutkan dan beliau sampaikan kepada si penanya ini an yasabbir nafsahu ala tamassuk bih yaitu uh, perintah untuk menyabarkan dirinya dalam berpegang teguh dengan sunnah ini dua wa tadra bihi anka syubhal aqawil yang kedua Aywa. yang dengannya engkau bisa menolak berbagai macam syubhat dari ucapan-ucapan yang disebarkan tentangmu ana qult dua anta tuqul isnin terjemah Ya. Anak keliru beliau sebut dua harusnya anak bilang itsnain. Ana ijtahadtu an aqul dua, yani wahid alhamdulillah dhabattuha. Naam. Baik. Wa tadra'u bihi 'anka syubha aqawil Yang dengannya engkau bisa menolak berbagai macam syubhat uh, dari ucapan-ucapan. Wa zaygha muhdatsatid dan penyimpangan dari hal-hal yang diada-adakan dari perkara-perkara bid'ah dan yang datang dari orang-orang yang sesat. Idan hadza qasduka min ta'allum sunnah Jadi ini adalah tujuan kamu dari mempelajari sunnah. An ta'rif al-haqq alladhi kana 'alayhi Abu Bakar wa Umar fatatamassak bih. Yaitu engkau mengetahui kebenaran yang telah menjadi pegangan Abu Bakar dan Umar lalu engkau berpegang teguh dengannya dan engkau mampu untuk membantah berbagai macam syubhat yang disebarkan oleh ahlul batil terhadap orang-orang yang berjalan di atas kebenaran dan engkau berhati-hati dari perkara-perkara bid'ah yang diada-adakan oleh para ahlul bid'ah dalam perkara agama seluruh perkara agama ini kama qala sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum muhdatsatil umuri fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan hendaknya kalian menjauhi perkara-perkara yang baru di dalam agama karena sesungguhnya setiap perkara yang baru dalam agama itu bid'ah dan setiap bid'ah di dalam agama itu adalah kesesatan. Waqad syarahtu laka minhajan mudhiha dan kata beliau di sini aku telah menjelaskan kepadamu satu metode yang jelas yang terang. Ay sabilan bayyinan yaitu jalan yang jelas yang terang. Qala ta'ala likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya bagi setiap dari mereka kami telah menetapkan untuk mereka syariat dan metode. Qala Ibnu Abbas fi tafsirha ay sabilan wa sunnah. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan dalam menafsirkan ayat ini yang dimaksud adalah jalan dan sunnah. ثم قال المزني لم آل نفسي وإياك فيه نصحا أي نصحت لنفسي ونصحت لك غاية النصيحة Ya, di mana di sini Al-Muzani mengatakan aku tidak kurang di dalam menyampaikan nasihat untuk diriku sendiri dan juga untukmu. Wahada li an Nabiya صلى alaihi wasallam yaqool ad-dinun nasihah. Oleh karena itu Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat. Qila liman qala lillah wa likitabi wa lirasulih wa li a'immatil muslimin wa hukami wa li muslimin wa 'ammatihim. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya untuk siapa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa nasihat itu untuk Allah untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan untuk keumuman kaum muslimin. Qala Jarir bin Abdullah kama fi sahihain bay'ana Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'a ala ala iqami salati wa itaiz zakati wa sam'i wa ta'a wa nushi li kulli muslim. Dan berkata Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu sebagaimana yang disebutkan dalam dua kitab sahih, aku telah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat serta mendengar dan taat kepada penguasa dan menasihati bagi setiap muslim. Qala bada'tu fihi rusydi wat tasdid Ay alladhi yurshidu ibadahu wa yusaddiduhum likulli khair. Lalu kemudian kata Al-Muzani dalam risalahnya ini, aku pun memulai dengannya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberi bimbingan kepada para hambanya dan membenarkan jalan mereka. والله تعالى قد ابتدأ كتابه بالحمد الحمد لله رب العالمين dan Allah Subhanahu wa taala telah memulai kitabnya yaitu Al-Qur'an dengan alhamdulillahi rabbil alamin وحمد نفسه تعالى في أكثر من آية dan Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya lebih dari satu ayat لأن الله عز وجل يحب الحمد hamd. Sebab Allah Subhanahu wa taala cinta dengan pujian. Wa jama'a huna baina hidayatil irsyad wa hidayatit tawfiq. Dan di sini lirrashd tasdid. Dan di sini beliau mengumpulkan dua jenis hidayah yaitu hidayah yang bermakna bimbingan dan arahan dan hidayah yang bermakna taufiq. Fahidayatul irsyad Allah Azza wa Jalla يهدي بالإرشاد والبيان وكذلك rusul وكذلك العلماء والمصلحون maka hidayah itu yang bermakna irsyad hidayah yang bermakna membimbing dan mengarahkan itu di Allah Subhanahu wa taala yang memberi hidayah memberi penjelasan penjelasan demikian pula hidayah itu dimiliki oleh para rasul para ulama dan mereka yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Kama qala ta'ala fa amma thamud fahadainahum fastahabbu al-'ama 'ala al-huda ay bayyana lahum wa da'awnahum wa arsyadnahum bil haqq. Uh, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya adapun kaum Tsamud kami telah mengarahkan mereka menjelaskan kepada mereka kebenaran namun mereka lebih memilih buta daripada memilih hidayah tersebut. قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي هداية الدعوة والبيان dan Allah Subhanahu wa taala berkata tentang rasulnya bahwa sesungguhnya engkau senantiasa memberi hidayah. Memberi hidayah maksudnya mendakwahi dan memberi bimbingan kepada jalan yang lurus. Wa amma hidayatul qulub lil qabul wal id'an Adapun yang berkaitan dengan hidayahnya hati dalam hal menerima dan tunduk kepada kebenaran, fala yamlikuha ahadun illa Tidak ada satupun yang memilikinya kecuali Allah. Wala yas'alha al-'abd wala yatlubha illa min Allah dan seorang hamba jangan dia meminta hidayah tersebut kecuali dari Allah. Qala ta'ala fil haditsil qudsi kullukum dallun illa man hadaituh fastahduni ahdikum. Allah azza wa wajalla berfirman di dalam hadits qudsi seluruh kalian adalah orang yang tersesat dan kecuali orang yang aku beri hidayah maka mintalah hidayah kepadaku niscaya aku akan beri hidayah kepada kalian wa qala ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ba'da mauti ammihi abi talib innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha dan demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam setelah kematian paman nabi yaitu Abu Talib yang artinya sesungguhnya engkau tidak mampu memberi hidayah bahkan kepada orang yang engkau cintai sekalipun akan tetapi Allah Azza wa Jal memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya Alhamdulillah ahaqqu man dzukira قال قال المزني نعم هل تريدون نصلي ثم نكمل؟ سؤال ما ادري ايش برنامجكم؟ نصلي ولا؟ نصلي ثم نكمل صلاة lalu dilanjutkan أو نكمل إلى التاسعة ثم نصلي إلى التاسعة فقط نصلي أول أحسن حتى ينشطوا طيب نكمل الخاتم المقدمة طيب نكمل طيب المقدمة بس نعم. قال المزهل الحمد لله أحق من ذكر فأولا ها تقف هنا لا كمل الحمد لله أحق من ذكر الحمد لله segala puji milik Allah yang paling berhak untuk disebut. فالله عز وجل أحق من تذكره بقلبك ولسانك maka Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling berhak engkau senantiasa menyebut dan mengingatnya dengan hati dan lisanmu وذكر الله تعالى هو عمل المتقين المؤمنين الأبرار dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan amalan orang-orang yang bertakwa dan amalan kaum mukminin dan orang-orang yang saleh. Wa dzikrullah ta'ala yakun bima syara'ahu huwa. dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu dilakukan dengan cara yang disyariatkan oleh Allah. La bil ahwa wal adhkar al mubtada'ah. Bukan dengan cara hawa nafsu dan dengan berzikir dengan cara-cara bid'ah. Wa yakunu dzikrullah 'ala sifah التي ذكره بها رسول الله واصحابه dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara dan metode yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. فلا يكون على ما أحدثه الناس بعد ذلك من الصفات والهيئات والرقص والطبل والمزمار وغير ذلك maka jangan kemudian seseorang berzikir dengan apa yang diada-adakan oleh sebagian manusia dari cara-cara berzikir eh, yang bid'ah di mana mereka berzikir yang disertai dengan cara-cara yang tidak disyariatkan, ada yang eh, melakukannya dengan cara menari, ada yang melakukannya dengan cara eh, memukul rebana dan yang semisalnya. وقد ذكر ابن القيم في الوابل الصيب أكثر من مئة فائدة لذكر الله dan telah disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib lebih dari 100 faedah tentang seorang yang berzikir kepada Allah. Farji'u ilaiha la nastati an naqra'aha al-an. Silakan kalian merujuk ke kitab tersebut sekarang kita tidak mungkin bisa membacanya. Wallahu qad qala fadhkuruni adhkurkum. Dan Allah Subhanahu wa taala Allah taala qad jama'a baina adh-dhikri wasy-syukri faqala fadhkuruni adhkurkum washkuru li dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman menggabungkan antara zikir dan syukur dalam firman-Nya yang artinya hendaknya kalian berzikir kepadaku, kalian mengingatku, aku akan menyebut kalian dan mengingat kalian dan bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan kalian berbuat kekafiran. Qala ta'ala anishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dan bersyukurlah kepadaku dan pada kedua orang tuamu dan hanya kepadakulah kalian akan kembali. Wa qala ta'ala wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan Allah kafartum inna Dan Allah Azza wa Jal juga berfirman yang artinya dan Rabbmu Allah Azza wa Jal memberitakan kepada kalian apabila kalian bersyukur aku akan semakin menambah kenikmatanku atas kalian dan apabila kalian kufur maka ketahuilah sesungguhnya siksaanku itu sangatlah pedih. وقد ذكر الله وقد ذكر العلماء كيفية شكر الله على النعم أو بما تكون نعم بما يكون بما يكون شكر الله على النعم وقد ذكر ويكون شكر الله على نعمه بأمور ذكرها أهل العلم dan disebutkan oleh para ulama bahwa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilakukan dengan beberapa perkara. I'tiraful qalbi bi annaha ni'matun wa annaha min Allah. Seseorang mengakui di dalam hatinya bahwa itu adalah nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idafatuha ila Allah bilisanika wa tahadduts biha annaha ni'mah Lalu kemudian engkau menyandarkan kenikmatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan dengan lisanmu dan kemudian engkau memberitakannya bahwa itu adalah merupakan nikmat yang Allah berikan. Wasti'malu tilka fi ta'atillah azza wa Lalu kemudian memanfaatkan kenikmatan yang diberikan kepadamu dengan melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Fasyukur yakunu bil aqwali wal af'al. Maka syukur itu bisa dilakukan dengan ucapan dan juga dengan perbuatan. Kama qala ta'ala i'malu ala Dawud syukra. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya beramallah kalian wahai keluarga Daud sebagai bentuk rasa syukur kalian. Wa huna dzakara al-musannif istihqaq Allah lidzikr maka di sini Al-Musannif Al-Muzani rahimahullah taala menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk senantiasa disebut dan diingat serta disyukuri nikmatnya. Qala wa alaihi usni was-sana' wa takrar al-hamd dan beliau mengatakan dan hanya kepadanya kepada Allah aku memuji. Kama fil hadis al-Qudsi fi Abi Sahih Muslim an Abi Hurairah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis qudsi dalam sahih Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain Aku telah membagi solat itu antara aku dan hambaku menjadi dua bahagian. Wafihi qauluh fa idza qala ar-rahmanur rahim qala Allah athna 'alayya 'abdi. Dan di dalam hadis itu disebutkan apabila hamba itu mengucapkan ar-rahmanir rahim maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan hambaku telah memberikan sanjungan kepadaku dan termasuk di antara bentuk sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa berzikir kepadanya dengan menyebutkan nama-nama dan sifat-sifatnya نقف عند هذا القدر ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله. Kita berhenti sejenak dan kita akan melanjutkan setelah salat إن شاء الله. لأنه سيبدأ بذكر أسماء وصفات لله تعالى أثنى بها على ربه. Karena di sini beliau akan memulai dengan menyebutkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dan di sini beliau memuji Allah Azza wa Jalla. Kata beliau insyaallah sampai jam 9. أنتم سابر أي يقول لكم إن شاء الله إلى الساعة التاسعة بلال جزاك الله خيرا هذا أستاذي في بلال في رقم تسعة ها آه، سم بلال نعم. سم بلال ونص يا أبا عكاشة بلال ونص النص بالله النص في بالاندونيسي ها setengah sepuluh. Setengah sepuluh. Amat. Allah يعين ما شاء الله ما شاء الله حياكم الله تقاربوا يا إخواني أفضل تقاربوا حفظكم الله ما شاء الله قال المزني رحمه الله تعالى الحمد لله مثنيا على ربه قال الواحد الصمد في عال على أفسه سيأتي آه هذا فوق لا في تقديم تأخير عندنا في النسخ شوف هنا طيب قال الواحد آه. الصمد آه. ليس له صاحبة ولا ولد جل نعم. عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل السميع البصير العليم الخبير المنيع عن Berkata Al-Muzani rahimahullah taala dalam memuji Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Azza wa jal Maha Tinggi di atas arasnya. Al-Wahid Ja'a zikruhu fi hadithin Inda tirmidhi wa ghairih Fin zimni asma'illah ترجمت هذا Ana salah terjemahkan Eee uh, Saya ulangi berfirman berkata Al-Muzani rahimahullah taala dalam memuji Allah Subhanahu wa taala Al-Wahidu As-Samad bahwa Allah Azza wa Jal satu dan Allah seluruh makhluk bergantung kepadanya. Al-Wahid الواحد جاء ذكره في حديث عند tirmidzi wa في fi asma'illah ta'ala. Penyebutan Al-Wahid Allah Azza wa Jal Maha Satu atau Maha Esa telah disebutkan riwayat dalam At-Tirmidzi ketika menerangkan tentang nama-nama Allah dan sifatnya وتعداد تلك الأسماء كان من قول الوليد بن مسلم أو بعض شيوخه dan penyebutan tentang nama-nama Allah yang disebutkan dalam riwayat itu itu dari ucapannya Al-Walid bin Muslim atau yang lainnya dari guru-gurunya وفي سورة الإخلاص قل هو الله أحد dan disebutkan dalam surah Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad katakanlah dialah Allah Subhanahu wa taala ahad yaitu فالأحد esa مم. فالأحد هو الذي لا نظير له ولا شبيه maka al-ahad adalah yang tidak ada yang semisalnya dan tidak ada yang serupa dengannya. Was-Samad Allahus Samad. Kemudian uh, nama Allah As-Samad yaitu dalam firman-Nya Allah As-Samad. Qila fi tafsirihi ma'anin wa kulluha haq. Dan disebutkan dalam menafsirkan kata As-Samad beberapa penafsiran dan semua penafsiran itu benar wa inna makana ba'du salaf yufassir bi ba'dil namun sebagian para ulama salaf ketika mereka menafsirkan sesuatu mereka menafsirkan dengan menyebutkan sebagian makna fas-samad huwa alladhi tasmudu ilaihi al-khalaiq fi maka yang dimaksud as-samad dialah Allah Subhanahu wa taala yang seluruh makhluk bergantung kepadanya di dalam memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan mereka. Was-samad huwa alladhi la yat'amu at-ta'ama wa la yashrabu asy-syarab. Dan as-samad adalah yang tidak memakan makanan dan tidak meminum minuman. والصمد هو الكامل في أسمائه وصفاته As-Samad adalah yang maha sempurna dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. فهو العليم الكامل في علمه maka dialah yang maha berilmu yang sempurna ilmunya wal hakim al kamilu fi hikmatih dan dialah yang maha bijaksana yang sempurna kebijaksanaannya wa qawluhu al wahid as samad au al ahad as samad hadha itsbat maka ucapan beliau di sini al wahid atau al ahad as samad ini adalah merupakan bentuk penetapan wal aslu inda as salaf as salih fil nafi wal ithbat dan asalnya di kalangan para ulama ulama salaf salih dalam hal menafikan atau meniadakan dan menetapkan sesuatu awalan alla yunfu wa la yuthbitu illa ma nafahu wa Allah wa rasuluh yang pertama bahwa para ulama salaf mereka tidak meniadakan atau mereka tidak menetapkan kecuali apa yang ditetapkan dan ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya wasaniyan al-ijmal nafi tafsil Kemudian sikap yang kedua dari para ulama ussalaf ketika menafikan meniadakan mereka meniadakannya secara global, secara umum. Adapun ketika menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu mereka menyebutkannya secara rinci. إلا ما فصله الله من النفي أو ما أجمله من الإثبات kecuali apa yang dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan penafian atau yang disebutkan secara global dalam menetapkan dan mengisbatkan sesuatu. Misalul manfi 'anillahi bil ijmal laisa kamitslihi syai'un. Misalnya sesuatu yang dinafikan dan ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala secara umum disebutkan dalam firman-Nya laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Wa misalut tafsil fi nafi qauluhu ta'ala lam yalid wa lam yulad dan permisalan yang disebutkan penafian atau peniadaan yang ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya Allah tidak melahirkan dan Allah tidak pula dilahirkan. Demikian pula seperti firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Azza wa Jalla tidak tersentuh dengan rasa kantuk dan tidak pula tidur. Dan yang dimaksud as yaitu an-nu'as, ngantuk. Yang itu adalah pembukaan tidur, pendahuluan tidur. وهنا قال المزني ليس له صاحبة ولا ولد أي زوجة ولا ولد dan di sini Al-Muzani mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki istri dan tidak pula memiliki keturunan هذا تنزيه لله تعالى عما افتراه عليه المشركون هذا تنزيه لله تعالى ini adalah merupakan bentuk penyucian untuk Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang dikatakan oleh kaum musyrikin. Sawa'an minan nasara wal yahud atau min musyriki al arab. Apakah yang diucapkan oleh kaum Yahudi dan Nasara atau dari kaum musyrikin yang ada di negeri Arab. Fal Yahud qalu Uzair ibn Allah wan Nasara qalu al-Masih ibn Allah. Kaum Yahudi mereka mengatakan Uzair adalah anak Allah dan kaum Nasara mengatakan Al-Masih أدله adalah anak Allah. العرب قالوا الملائكة بنات الله Kaum musyrikin Arab mereka juga mengatakan bahwa para malaikat itu adalah putri-putrinya Allah. فكذبوا في زعمهم أن الملائكة بنات banat wa kadzabu fi أنهم annahunna annahum Maka mereka telah berdusta dalam ucapan mereka bahwa para malaikat itu adalah putri-putri Allah. وقد رد الله تعالى عليهم في عدد من الآيات dan Allah Subhanahu wa taala telah membantah mereka dalam beberapa firman-Nya. آه، قال الله في سورة النحل وإذا آه، أحدهم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم لا آه، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله من إله لا ليس أريد, أريد آه، أنهم ينزهون أنفسهم عن نعم. الإناث وينظفونها إلى الله آية آه، النحل إيه نعم نعم أه؟ أيوة وهو كظيم لا يتوه لا نعم أيوة. ويجعلون لله البنات البنات ولهم ما يشتهون فكان الر... آه، ما, ما, ما أتت في الآية التي في أريد ويجعلون الله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون أي هم كانوا لا يحبون أن يرزقوا بالبنات ويقتلوا البنات ويئدوهن إذا جاءهم الأنثى وإذا بشر عدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون فهم ينسبون إلى الله البنات أي الملائكة وهم أنفسهم لا يرضون بأن يرزق أحدهم البنت نعم mereka menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu memiliki anak-anak perempuan sementara mereka sendiri apabila di antara mereka ada keluarga yang melahirkan anak perempuan mereka tidak senang mereka tidak suka dengan perkara tersebut dan bahkan di antara mereka ada yang sampai menguburkan anak perempuannya tersebut dalam keadaan hidup-hidup sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim apabila diberitakan salah seorang dari mereka bahwa telah lahir anak mereka itu perempuan maka wajahnya menghitam yang e, di mana dia menahan amarah ya karena berita yang sampai kepadanya tersebut yatawara minal qaumi min su'i ma lalu dia menyembunyikan dirinya karena buruknya berita yang sampai kepadanya sehingga sikuhu ala hunin dia tetap mempertahankan anak putrinya tersebut tapi dia hidup dalam keadaan dihinakan oleh kaumnya am yadussuhu fit turabi atau dia menanam atau menguburkan anak tersebut di dalam tanah ala sa'a ma yahkumun alangkah buruknya apa yang menjadi hukum mereka وهذا من تناقض أهل الشرك فالمشرك والمبتدع لا بد أن يتناقضا dan ini termasuk di antara bentuk kontradiksinya orang-orang musyrik maka orang yang musyrik demikian pula ahlul bid'ah dia pasti terjatuh ke dalam perkara-perkara yang kontradiksi. أحد علماء المسلمين طلب لمناظرة حبر أو راهب من يعني رهبان النصارى. Salah seorang dari ulama kaum muslimin itu diminta untuk melakukan uh, perdebatan dengan salah seorang dari pendeta kaum Nasara. فلما رأى كبير رهبانهم المسلم العالم لما رأى كبير رهبان النصارى maka ulama muslim ini ketika dia melihat pendeta ya pembesarnya kaum Nasara ini qala lahu kaifa haluka kaifa halu zawjatika wa auladik maka dia mengatakan kepada pendeta tersebut bagaimana kabar istrimu gimana kabar anak-anakmu وغضبوا على هذا العالم وقالوا له كيف تقول هذا في رهباننا لا يتزوج ولا يلد له ولد maka mereka pun kaum ini marah dengan pertanyaan si alim dari ulama kaum muslimin ini dan mereka mengatakan bagaimana engkau mengatakan itu bertanya kepada pendeta pendeta ini tidak menikah dan pendeta ini tidak punya anak qala fa kaifa taquluna inna lillahi zawjatan wa lahu walada lalu Kata alim ini kepada mereka, lalu gimana kalian mengatakan Allah itu memiliki istri dan punya anak? Selesai, dialog selesai, perdebatan selesai. a'la manzilatan min Maka mereka hendak mengangkat pendeta-pendeta mereka lebih tinggi kedudukannya dari Allah Rabbul Alamin. Wa musyriku wal jahiliyah يكرهون البنات ويضيفهن إلى الله تعالى taala maka demikian pula kaum musyrikin jahiliyah dahulu mereka sendiri membenci anak-anak perempuan lalu mereka justru menisbahkan kepada Allah memiliki anak perempuan رأيتم الآية التي أريد تسبون إلى الله ما تكرهون وتصفون ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى الله المستعان ذهبت الآية سبحان الله ثم قال جل عن المثيل أي كما قال تعالى ليس كمثله شيء Lalu kemudian berkata Al-Muzani rahimahullah taala Maha Agung Allah Subhanahu wa taala yang dijauhkan dari seluruh permisalan perumpamaan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai tidak ada satupun yang serupa dengannya wa qala ta'ala hal ta'lamu lahu samiyya wa hadha nafyun dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman hal ta'lamu lahu samiyya Apakah engkau mengetahui ada yang serupa dengan Allah dan ayat ini pada hakikatnya merupakan bentuk penafian. As-samiyyu huwal mumathil wal mushabih. Yang dimaksud as-sami adalah yang serupa dan semisal. فالله ينفي أن يكون له سمي أي مشابه ومثيل maka Allah Subhanahu wa taala meniadakan dari dirinya untuk memiliki penyerupaan atau permisalan. Wala adil ay wala nadhir. Kulluha kalimatun ma'naha wahid. Lalu kemudian kata beliau di sini wala adil dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang yang menjadi saingannya, yang semisalnya. Bihada ta'lamun anna ahla sunnah yanfuna musyabahat Allah li dari sini kalian mengetahui bahwa ahlus sunnati wal jamaah mereka senantiasa meniadakan uh, penyerupaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Fala syabiha lahu fi dzatihi wala fi sifatih wala fi af'alih. Maka tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala pada zatnya, demikian pula pada sifat-sifatnya dan pada perbuatan-perbuatannya. وما يرميهم يرمينا به أهل البدع أننا مشبهة فهو كذب وافتراء apa yang menjadi tuduhan dari kalangan ahlul bid'ah kepada kita ahlus sunnah bahwa kita adalah kaum musyabbihah menyerupakan Allah dengan makhluknya ini adalah merupakan bentuk kedustaan dan sikap mengada-ada لأن عندهم من أثبت لله الأسماء والصفات قالوا يشبه الله بخلقه karena dalam pandangan mereka Barang siapa yang menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mengatakan berarti mereka ini menyerupakan Allah dengan makhluknya. Waqad qala al-Imam Nu'aim bin Hammad al-Khuzai, Syekh al-Bukhari wa Syekh al-Muzani. Dan telah berkata al-Imam Nu'aim bin Hammad al-Khuzai, Beliau adalah guru Al-Imam Al-Bukhari dan juga gurunya Al-Muzani ini. Man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya maka sungguh dia telah kafir. Wa man 'attala asma' Allah wa sifatihi aw ankara asma' Allah wa sifatihi faqad kafar. Dan barang siapa yang mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya maka dia telah kafir. Walaysa فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه Lalu kata beliau dan tidak ada terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala menyifati dirinya dengannya atau yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifati Allah Subhanahu wa taala dengannya dalam perkara itu tidak ada bentuk penyerupaan Allah dengan makhluknya. Wa fi Tirmidzi an ana syak Abdurrahman bin Mahdi atau Ishaq دكتور عن عبد الرحمن بن مهدي قال <coughs> Dan di dalam riwayat Tirmidzi dari Abdurrahman bin Mahdi beliau mengatakan At-tashbihu an taqula yadun kayadi wa sam'un ka sam'i wa basarun ka basari. Beliau mengatakan yang namanya menyerupakan sesuatu dengan yang lainnya ketika engkau mengatakan tangan itu seperti tanganku, pendengaran seperti pendengaranku, penglihatan seperti penglihatanku. Inilah yang dimaksud tashbih, penyerupaan. Dan ini adalah merupakan bentuk kekafiran dan ahlus sunnati wal jamaah berlepas diri dari perkara itu. Summa qala rahimahullah amma idha qulta inna lillahi yadan aw sam'an wa basaran kama yaliqu billah falaysa hadha bitashbih Lalu kemudian beliau berkata rahimahullah adapun jika engkau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan Allah Azza wa Jal memiliki pendengaran Allah memiliki penglihatan maka ucapan ini bukanlah merupakan bentuk penyerupaan dengan makhluk Qala huna al-Muzani as-Sami'ul basir Maka di sini kemudian Al-Muzani melanjutkan ucapan beliau dalam memuji Allah As-Sami Al-Basir, Maha mendengar dan Maha melihat. Hadzani ismani karimani lillahi ta'ala jama'a Allah bainahuma fi akthar min ayah. Dan kedua nama ini ini adalah merupakan kedua nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia di mana Allah Azza wa Jalla mengumpulkan menggabungkan kedua nama ini lebih dari satu ayat. وهما دليلان على صفتي السمع لله والبصر كما يليق بجلاله dan keduanya adalah merupakan dalil yang menunjukkan penetapan terhadap sifat mendengar dan melihat bagi Allah Subhanahu wa taala yang mulia sebagaimana yang layak untuknya. Sallahu jalla wa ala al-ana yasma'u kalamana wa yara makanana. Maka Allah Subhanahu wa taala sekarang ini mendengarkan apa yang kita ucapkan dan mengetahui di mana kita berada. La yakhfa alaihi syai'un min halina. Allah Azza wa Jalla tidak tersamarkan baginya sedikit pun dari kondisi kita. لا يستر كلامنا عن سمعه ولا أبداننا عن رؤيته لا ليل ولا جدار لا يستر لا يحجز لا يحجب لا يستر أصواتنا عن سمعه ولا أبداننا عن رؤيته جدار مهما استخفينا ولا ليل tidak ada yang menghalangi dan tidak ada yang menutupi dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala suara-suara yang kita ucapkan apakah itu dinding atau yang lainnya dan tidak ada pula yang menghalangi penglihatan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita apakah itu dinding atau yang lainnya. Qala Allah azza wa jalla ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله عز وجل berfirman yang artinya tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat وقال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله sami'un basir dan Allah azza wa wajal berfirman yang artinya sungguh Allah azza wa wajal telah mendengarkan ucapan seorang wanita yang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ucapan suaminya yang melakukan zihar yang melakukan zihar lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dan Allah mendengarkan percakapan kalian berdua sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Maka di dalam ayat ini Allah menyebutkan pendengaran itu tiga kali. Sami'a yasma'u innallaha samia. yaitu lafaz sami'a Allah mendengar kemudian yasma'u yasma'u tahawurakuma Allah sedang mendengar percakapan kalian berdua lalu kemudian diakhiri dengan nama Allah samia. Qala ahadu ulama'il kalamil asya'irah berkata salah seorang dari ulama ilmu kalam dari kalangan mereka yang berpaham asy'ariyah hadhihi al-ayah bithalasi marrat yukarriru as-sam' ayat ini ketika disebutkan tiga kali disebutkannya tentang sifat Allah Subhanahu wa taala mendengar aqwa hujjah ala ashabina wa ahli madhhabina ini adalah hujjah yang paling kuat ini adalah hujah yang paling kuat wa ala Ini adalah hujah yang paling kuat di dalam membantah kami dan para pengikut kami. Wa isbati haqiqati sifati sam'i lillahi ta'ala dan dalam hal menetapkan hakikat mendengar yang itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza ayyuhal mu'min wal mu'mina yaj'aluka تراقب Allah taala. Maka dengan sifat dan nama Allah ini menjadikan engkau wahai seorang mukmin dan mukminah bahwa engkau senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahma akhfaita 'anil nas kullihim min aqwalika wa af'alika fa inna Allah yasma'u dhalika wa yarahu. apapun yang berupaya kamu sembunyikan dari setiap ucapanmu dan dari setiap perbuatanmu maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendengarkan apapun yang kamu ucapkan dan melihat apa saja yang kamu lakukan khutatuka wa kaiduka wa istirauka la yakhfa 'ala Allah maka ucapan-ucapanmu tipu dayamu itu semua tidak tersamarkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarana wa yasma'una wa sawfa yuhasibuna 'ala al-aqwali wal af'al. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kita semua dan mendengarkan apa saja yang kita ucapkan dan Allah akan menghisap setiap dari apa yang kita perbuat dan kita katakan. Warajul kitab al-'azim fi babih al-qawa'idul muthla لشيخنا العلامة بن عثيمين ففيه قواعد هامة في باب الأسماء والصفات dan silahkan kalian merujuk salah satu kitab yang menjelaskan tentang kaidah-kaidah penting dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang berjudul Al-Qawaidul Muthla karya uh, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Al-Alimul Khabir. Lalu kemudian kata Al-Muzani Al-Alim Al-Khabir. وهما اسمان من اسماء الله تعالى دالان على صفتي العلم والخبره dan keduanya adalah merupakan nama Allah Subhanahu wa taala yang mengandung dan menunjukkan dua sifat bagi Allah yaitu sifat ilmu dan sifat khibrah. Idza ufrida al-ilm fa huwa al-alim bi dhawahir al-umuri wa khafayaha. apabila disebutkan ilmu secara tersendiri maka maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala perkara baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Wa hakadha idza dzukira ismul khabir wahdahu. Demikian pula apabila disebut nama al-khabir secara tersendiri mengandung ilmu Allah Subhanahu wa taala yang nampak dan yang tersembunyi. Faidza qurina bainahuma fal alimul alim bi dhawahiril umur wal khabir al alimu al alimu bi bawatiniha wa khafayaha namun apabila kedua nama ini digandengkan ilmu dan khibrah maka yang dimaksud al alim adalah nama Allah yang menunjukkan sifat di mana Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala perkara-perkara yang nampak dan yang zahir sedangkan al-khabir di dalamnya mengandung sifat Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui segala perkara-perkara yang tersembunyi. فمثلا في سورة التحريم misalnya disebutkan dalam surah At-Tahrim قال الله عز وجل وقد ذكر كفارة اليمين Allah Azza wa Jal berfirman ketika Allah menyebutkan tentang kafarah bagi orang yang bersumpah وقد فرض قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم wa huwal alimul hakim dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian untuk membayar kafarah dari sumpah-sumpah kalian dan Allah Jalla wa Ala qad farada Allah lakum dan Allah Azza wa Jal adalah uh, maula kalian dan dialah Allah Azza wa Jal Al-Alim Al-Hakim Maha mengetahui dan maha bijaksana. Falamma dzakara al-hukm asy-syar'iyya khatama al-aya bismil alim wal hakim ad-dal ala hikmatihi fi ma syara'a. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyebutkan tentang satu hukum syar'i, lalu kemudian Allah Azza wa Jal menutup ayat ini dengan menyebutkan dua namanya Al-Alim dan Al-Hakim yang menunjukkan atas hikmah bahwa di balik hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya terdapat hikmah dari setiap apa yang disyariatkannya. Summa qala ta'ala wa id asarra an-nabiyyu ila ba'd azwajihi haditha. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dan ketika nabi uh, berbicara kepada sebagian istrinya dengan pembicaraan rahasia. Falamma nabba'at bih ay hiya akhrajat hadzal kalam was-sirr dan ketika istrinya tersebut dia memberitakannya kepada yang lain apa yang dirahasiakan oleh Nabi wa azharahu alaih awqafahu wa lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitakan dan menampakkan hal itu kepada Nabi artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan berita tentang apa yang dilakukan istrinya dari Allah azza wajalla ila an qala fil ayah qalat man nabba'ak man anba'aka hadha sampai kemudian Eh, disebutkan di dalam ayat istrinya bertanya kepada Nabi, "Siapa yang memberitakan kepadamu tentang hal ini?" Qala nabba'ani al-alimul khabir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Nabba'ani al-alimul khabir." Yang memberitakan kepadaku adalah al-alim al-khabir, yaitu Allah azza wajalla yang Maha mengetahui. Falamma kana fil amri sirrun maka tatkala dalam perkara itu ada rahasia wa amrun khafiyun dan ada perkara yang tersembunyi khatamal aya ma'al ilmi biqaulihi al khabir maka Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini disertai dengan menyebutkan tentang ilmunya dan Allah Azza wa Jalla juga al khabir yang maha mengetahui segala perkara yang tersembunyi dan rahasia والله تبارك وتعالى وصف نفسه بهذه الأربعة السميع البصير العليم الخبير dan Allah Subhanahu wa taala menyifati dirinya dengan empat perkara ini yaitu dalam nama-nama Allah As-Sami' Maha mendengar Al-Basir Maha melihat Al-Alim Maha mengetahui perkara yang zahir dan Al-Khabir Maha mengetahui segala perkara yang tersembunyi. Wa antum taqra'una fil Qur'an anna Allah qad wasafa biha ba'd khalqihi dan kalian membaca di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan nama-nama ini atau sifat-sifat ini di mana Allah menyifati sebagian makhluknya dengan sifat ini. Lakin ma wusifa bihi al-makhluq la yushabih ma wusifa bihi Allah. Namun apa yang disifatkan dengannya makhluk itu tentu tidak serupa dengan sifat yang disandarkan kepada Allah. Allah Ta'ala inna khalaqnal insana min amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Ya, di dalam surah Al-Insan Allah Azza wa Jal uh, berfirman yang artinya faja'alnahu sami'an basira. Kami menjadikan manusia itu sami'an mendengar, basiran melihat. Fas-sami'ul basir al insan hasba ma yaliqu bihi huwa. Maka mendengar dan melihat dari manusia sesuai dengan apa yang layak dari sifat yang dinisbatkan kepada dia. Ay hasab ma yunasibuh. Jadi sesuai dengan kondisi dia sebagai manusia. Wa qala ta'ala bi bighulamin alim. Hmm. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya dan kami memberitakan berita menyampaikan berita gembira kepadanya di mana dia dikaruniai seorang anak yang alim yang berilmu. Wala yunabbi'uka mithlu khabir Dan demikian pula dalam firman-Nya dan tidak ada yang memberitakan kepadamu seperti uh, khabir orang yang mengetahui. فهذا أمر مهم تجدونه في القرآن الكريم. Maka ini merupakan perkara yang penting kalian bisa mendapatinya di dalam Al-Qur'anul Karim. فالسمع والبصر المضاف إلى المخلوق غير السمع والبصر المتصف به الخالق. Mendengar, sifat mendengar dan melihat yang dengannya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengannya itu tidak sama dengan sifat mendengar dan melihat yang dinisbatkan kepada makhluk. Al-Mani'u Ar-Rafi'. Lalu kemudian di sini kata beliau bahwa Allah itu Al-Mani' Ar-Rafi'. Al-Mani'u ay al-mumtani' la yasil ilaihi khalquhu bi adha la yuhituna bihi ilma. Yang dimaksud al-mani' bahwa ya yang dimaksud al-mamni al-mumtani' di mana la yasil ilaihi khalquhu fayadurruna bi dararin adha yang dimaksud al-mani adalah sesuatu yang makhluknya itu tidak mampu sampai kepada Allah lalu kemudian memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. ad darar ha? Naam. كما قال في الحديث القدسي ya ibadi innakum lan tablughu dharri fatudurruni sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi wahai hamba-hambaku sesungguhnya kalian tidak akan mampu sampai kepadaku untuk memberikan kemudaratan kepadaku ذكرت ولا يحيطون به علما ايضا أيوة من معاني الرفيع المنيع iya termasuk di antara makna al-mani' yang beliau sebutkan tadi wala yuhituna bihi ilman dan mereka tidak mampu mencapai uh, dengan ilmu mereka untuk meliputi Allah Subhanahu wa taala. وكذلك امتناع رؤيته في الدنيا لا يراه أحد من الخلق في الدنيا Demikian pula tidak memungkinkannya bagi para makhluk untuk melihat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia. Tidak ada satupun yang bisa melihat Allah dalam kehidupan dunia. Fahadhihi thalathatu ma'ani. Maka ini tiga makna yang berkaitan dengan al-mani'. Wa inna ma yarahu al-mu'minuna fil arasatu fil jannah yaum al-qiyamah kama sayati. Namun uh, kaum mukminin mereka melihat Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar di Arasat pada hari kiamat sebagaimana yang akan disebutkan. Walamma sa'ala Musa rabbahu ru'yatahu fid dunya qala lam tarani ay fid dunya. Ketika Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Musa bisa melihatnya, maka Allah menjawabnya innaka lan tarani. Engkau tidak akan bisa melihatku. وقال تعالى لا تدركه الأبصار أي رؤية في الدنيا كما قالت أم المؤمنين عائشة وذكره الإمام الدارمي في رده على المريسي dan demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala la tudrikuhu al-absar pandangan-pandangan manusia tidak akan mampu menjangkau Allah yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anhu dan itu disebutkan pula oleh Ad-Darimi dalam bantahan beliau kepada Bishr al-Marisi. Thumma ثم زاد اسم الرفيع تفسيرا أي murtafi ala khalqih. Lalu kemudian beliau menambah nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rafi' bahwa yang dimaksud Ar-Rafi' adalah Allah yang tinggi di atas makhluknya. Fawa subhanahu fawqal khalq. Maka Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluk. Wa huna مسألتين mas'alatain الله ta'ala 'ala خلقه Dan di sini ada penetapan dua permasalahan. Yang pertama, maha tinggi Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya. Ah, wa hadha thabitun bil kitab was sunnah wal ijma' wal aql sahih wal fitrah. Dan tentang kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala itu telah ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, demikian pula ijma', akal dan fitrah. راجعوا في هذا كتاب العلو للذهبي ومختصره للألباني وكتاب الطرق الحكم وكتاب اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم silahkan kalian merujuk tentang pembahasan ini kepada kitab Al-Ulu karya Al-Hafidh Al-Zahabi kemudian ada ringkasannya Mukhtasar Al-Ulu karya Al-Imam Al-Albani demikian pula kitab Ijtima' Al-Juyush Al-Islamiyah karya Ibn al Qayyim Faqad dzakaru jumlatan 'azimah min al-adillah 'ala dzalik. mereka menyebutkan sekian banyak dalil-dalil yang yang menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. وذكر ابن القيم في qayyim عشرين نوعا من الأدلة على علو الله على خلقه. 'ala khalqihi. dan Ibnul Qayyim rahimahullah taala beliau menyebutkan di dalam nuniyahnya ada 20 jenis dari dalil-dalil yang menetapkan tentang kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya. Kullu naw'in min al-20 tahtahu asharat min al-adillah. Dan setiap jenis dari 20 jenis pendalilan di bawahnya itu cabangnya itu banyak sekali dalil-dalil yang boleh sebutkan. فمن ذلك قوله تعالى أأمنتم ذكر أن الله بالسماء أي في العلو dan di antara dalil tersebut ketika disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwa Allah itu fis sama artinya Allah azza wajalla fil ulu di di atas ketinggian. Mithlu qawlihi ta'ala a amintum man fis samai ay yursila 'alaykum a amintum man fis samai yakhsifa bikumul ard. Naam. Al-ayatain. Dan disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam dua ayat a amintum man fis sama apakah kalian uh, beriman kepada apa yang ada di atas langit atau di atas ketinggian. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله فقالت في السماء dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berkata kepada bertanya kepada seorang budak wanita hamba sahaya di mana Allah maka dia mengatakan Allah itu fis sama di atas langit فشهد لها بصحة هذه العقيدة فقال اعتقها فإنها مؤمنة Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaksikan tentang benarnya keyakinan dan akidah wanita ini sehingga beliau mengatakan bebaskan wanita ini dari perbudakan karena dia adalah seorang wanita mukminah. ومن الأوجه ذكر رفع الأمور إليه سبحانه وصعودها إليه. Dan termasuk di antara sisi-sisi pendalilan disebutkannya uh, terangkatnya atau naiknya sesuatu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu naik kepada Allah Azza wa Jalla كقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya kepada Allah al-kalimut thayyib kalimat-kalimat yang baik itu naik dan amalan soleh mengangkatnya ومنه قوله تعالى ذي المعارج تعرج إليه الملائكة والروح dan demikian pula di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala bahwa para malaikat demikian pula ar-ruh atau Jibril itu naik kepadanya. ومن الأوجه الوجه الثالث ذكر التنزيل والإنزال الذي لا يكون إلا من علو Demikian pula termasuk di antara sisi yang menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala adanya penyebutan tanzil atau inzal menurunkan yang itu tidaklah e, disebutkan kata tanzil atau inzal menunjukkan sesuatu yang diturunkan dari atas dari ketinggian. ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr. Seperti firman Allah, "Inna anzalnahu." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'anul Karim pada Lailatul Qadar. Nazala bihi ar-ruhul amin 'ala qalbika litakuna minal munzirin. Dan demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, nazala bi ar-ruhul amin hey, eh, bahwa Jibril itu turun membawa wahyu, turun disebutkan nazala agar kemudian uh, engkau termasuk diantara orang-orang yang memberi peringatan. Ar-rabi' min al-awjuh dhikrul fawqiyyah ka qawlihi ta'ala yakhafuna rabbahum min fawqihim. Yang keempat termasuk diantara sisi pendalilan yang menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala penyebutan fawq al fawqiyyah di atas seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala yakhafuna rabbahum min fawqihim mereka takut kepada Rabb mereka dari atas mereka wa qawluhu ta'ala wa huwal qahiru fawqa ibadihi demikian pula firman Allah wa huwal qahiru fawqa ibadihi dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa di atas seluruh para hambanya. Ila ghairi dhalika min al adilla al-kathira. Dan yang lainnya dari sekian banyak dalil. Falillahi ta'ala al-'ulu ala khalqihi al-'ulu al-mutlaq. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki ketinggian al-ulu secara mutlak di atas seluruh makhluknya. Ulu dzatihi wa ulu qadrihi subhanahu yaitu ulu dzatihi yang menunjukkan ketinggian zat Allah demikian pula ketinggian kedudukan Allah Subhanahu wa taala wa 'uluwul qahr ala khalqihi wal ghalaba lahum dan demikian pula ulul ala khalqihi al-qahr yaitu uh, ketinggian kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya Al-mas'alah tsaniyah istiwa'uhu ala 'arsy. Permasalahan yang kedua bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy والاستواء على العرش دليله الكتاب والسنة والإجماع dan tentang istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy dalilnya dari Al-Qur'an dari sunnah dan ijma' ulama. Laisa huna dzikr lil aql wal fitrah. Dan di sini tidak ada penyebutan dalil dari akal dan juga fitrah. Amma al-mas'alah al-ula al-'ulu fa Allah fatara al-khalqa 'ala at-tawajjuh ila as-sama'i 'inda ad-du'a. Adapun permasalahan al-ulu, sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala, maka itu berdasarkan akal dan fitrah di mana Allah Azza wa Jalla telah menjadikan fitrah di dalam diri seorang hamba selalu mengarah kepada yang di atas ketika dia memohon sesuatu. حتى البهائم Bahkan hewan-hewan pun أخونا الدكتور ربيع أبو أسامة وفقه الله إيش saudara kita Dr. Abu Usama Rabi' waffaqahullah كان يناقش رجلا من هؤلاء الذين ينكرون علو الله على خلقه Beliau pernah berdialog dengan seseorang dari mereka yang berpandangan atau mereka yang mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Luqina hadhihi al-aqidah al-jahmiyah dhalla wa huwa saghir. di mana keyakinan Jahmiyah yang sesat ini itu di e, diajarkan kepadanya dalam keadaan dia masih kecil. Lalu kemudian dia pun tumbuh di atas akidah ini sampai dia menjadi seorang syekh yang besar yang punya sorban besar di atas kepalanya. Dan ketika sedang berdialog dengan beliau ini uh, orang dalam keadaan dia sedang berbicara ahlul bid'ah ini. Unzuru ila yadi. Perhatikan ke tanganku ini. Yashhadullah anna al-amra kadzalik. Ya, dari ketika dia berdialog dia mengatakan sambil dia menunjuk ke atas dia mengatakan Allah mempersaksikan bahwa perkara itu demikian. amsaka akhuna yadahu hakadha qal unzur ila fitratika ila aina tushir. Baik. Maka ketika dia sedang mengisyaratkan tangannya ke atas, jarinya ke atas ini, maka Syekh Rabi langsung menahan tangannya. Lihat, ini fitrah kamu. Hadhihi fitrah kamu mengisyaratkan ke atas. Bertakwalah kamu kepada Allah. Ini fitrah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan fitrah dalam dirimu. Fa anzala yadahu wa amsakaha wa qala yashhadu Allah. Lalu dia berupaya menurunkan tangannya kembali, lalu dia mengatakan isyhadullah. La haula wala quwwata illa billah. Walihada an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Arafah. oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa uh, Arafah la al-ulum wal istiwa al العلو Ma qultu ana istiwa. Aw ايش قلت استواء ها ترجمه عفوا عفوا طيب وهذا من الأنواع التي ذكرها ابن القيم الإشارة إلى العلو dan ini termasuk di antara sisi pendalilan yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim yaitu Nabi mengisyaratkan tangannya ke atas. Nabi saw alaihi wasallam yas'al ashabahu wa qad hajja ma'ahu akthar min 120 alfa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu berada di hadapan para sahabatnya dalam peristiwa haji wada dan yang hadir dari para sahabat kurang lebih 120 lebih dari 120 ribu orang. Fakana yaqulu lahum hal ballaghtu fayaquluna na'am. Maka ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, aku apakah aku telah menyampaikan kepada kalian? Maka mereka menjawab, iya. Fayushiru ila sama wa yaqul, Allahumma fashhad, thumma yankutu biha ilaihim. Ishiru biha Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil beliau mengisyaratkan ke atas langit, sambil kemudian beliau mengatakan Allahumma fashhad Ya Allah lalu kemudian beliau mengisyaratkan kepada para sahabat saksikanlah fahuwa yuallimuhum anna rabbahum fis sama' alladhi ya'buduna maka nabi mengajarkan kepada mereka bahwa rabb mereka ada di atas langit yang mereka sembah walihadza qila lil imam ibn al mubarak kaifa na'rifu rabbana oleh karena itu ditanya Abdullah ibn al Mubarak bagaimana cara kita mengenal Rabb kita qala na'rifuhu أنه في السماء عال على خلقه مستو على عرشه Kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu maha tinggi di atas seluruh makhluknya dan Allah beristiwa di uh, di atas arasnya. فالذي ما عرف ذلك فما عرف الله. Maka orang yang tidak mengenal hal itu berarti dia tidak mengenal Allah. وفي كتب هؤلاء المبتدعة dan dalam kitab-kitab ahlul bid'ah ini yahkumuna hukman fajiran mereka menetapkan satu hukum yang fajir yaquluna man ashara ila as-sama'i wal 'ulu mereka mengatakan barang siapa yang memberi isyarat ke atas in kana ya'taqid anna Allah fil 'ulu fa huwa kafir apabila dia meyakini bahwa Allah itu berada di atas ketinggian maka berarti dia kafir wa idza kana la ya'taqid fa huwa fasiq namun kalau dia mengisyaratkan namun dia tidak meyakini bahwa Allah itu berada di atas langit, maka dia fasik. Naqulu lahum qad ittafaqa al-muhaddithun wal a'imma wal ulama anna Rasulullah ashar yauma hajjatil wada'. Maka kita menjawab mereka bahwa seluruh para imam, seluruh para muhaddith, seluruh para ulama mereka telah bersepakat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pada saat beliau melakukan wukuf di Arafah, beliau mengisyaratkan dengan tangannya atau telunjuknya ke atas langit. فبماذا ستحكمون عليه Lalu dengan apa kalian menghukumi Nabi sallallahu alaihi wasallam? أرأيتم بدعتكم إلى أين أوصلتكم Maka apakah kalian tidak melihat kemana bid'ah kalian menjadikan uh, apa kemana bid'ah kalian menuntun kalian? ila an tahkumu ala fi'li Rasulillah imma bil kufri au bil fisq sampai kepada tingkatan kalian hendak menghukumi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kalanya engkau menghukuminya sebagai Allahumma inna nabra'u ilaika sebagai fasik Khalas Allahumma inna nabra'u ilaika min dzalik Ya Allah sesungguhnya kami berlepas diri dari mereka dan kembali kepadamu ya Allah. Idzan fa'ulu fa Allah 'ala al arsh thabit bil kitab was sunnah wal ijma' maka istiwanya Allah kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala di atas arasy itu telah ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Wa qad dzakara Allah istiwa'ahu 'ala al-'arsy fi sab'ati mawadhi' fil Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang istiwanya di atas arasy di tujuh tempat di dalam Al-Qur'an. Fi sittatin minha yaqulu ta'ala thumma istawa 'ala al Di enam ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan ثم استوى على العرش lalu kemudian Allah beristiwa di atas arshnya وفي الموضع السابع قال تعالى الرحمن على العرش استوى dan di ayat yang ketujuh Allah Azza wa Jalla berfirman Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa والاستواء هو العلو والارتفاع dan yang dimaksud dengan istiwa adalah ketinggian dan terangkat فهو استواء خاص فهو علو خاص بالله maka ini adalah merupakan sifat ketinggian yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala قال عال على عرشه وهو دان بعلمه من خلقه يعني قربه بالعلم خلاص نكمل انتهينا خلاص فالله تعالى مع علوه واستواء على عرشه لا تخفى عليه منا خافية dan Allah subhanahu wa ta'ala meskipun Allah azza wa Jalla maha tinggi di atas arasnya Namun Allah Azza wa Jal tidak ada satupun yang tersamarkan bagi Allah terhadap kita seluruhnya. Fahuwa ma'a khalqihi ma'iyatan 'ammah bisam'ihi wa basarihi wa ilmih. Maka Allah Azza wa Jal bersama dengan makhluknya kebersamaan yang bersifat umum di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendengar, melihat, dan mengetahui apapun yang dilakukan oleh para hamba. Wahwa ma'a ibadihi al-mukhlasin wal anbiya wal mursalin bi ma'a dhalika bi nasrihi wa ta'yidihi wa hifdhihi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala bersama dengan para hambanya dari kalangan para salihin, para nabi dan para rasul di mana Allah Azza wa Jalla menjaga mereka dan senantiasa memberikan pertolongan kepada mereka. Qala ta'ala li Musa innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah taala berfirman tentang Nabi Musa dan saudaranya, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat. Wa fil aya aidan itsbatu sam'i Allah wa basarihi. Dan di dalam ayat ini juga penetapan terhadap uh, sifat Allah Subhanahu wa taala mendengar dan melihat. وقال الله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وهما في الغار لا تحزن إن الله معنا dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ketika Nabi mengatakan kepada sahabatnya Abu Bakar di dalam gua Thur jangan engkau bersedih sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Wa qala ta'ala innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, sesungguhnya Allah Azza wa Jal bersama dengan hamba-hambanya yang bertakwa dan bersama dengan mereka yang senantiasa berbuat kebaikan. Fanaktafi bihadzal qadr fi iftitah ad-dars wal kitab. maka kita mencukupkan kadar ini dalam membuka eh, pelajaran ini dan kitab ini. Dan sebelumnya ikhwan mereka eh, mengusulkan untuk diajarkan dua kitab. kitab Al-Muzani wal Wasiyah Sugra li Syekh Al-Islam. Yaitu kitab Al-Muzani dan kitab al Wasiyah Sugra sughra karya Syekhul Islam. Walakin al ayyam wa dhiqil waqt namun disebabkan karena sedikitnya hari dan waktu yang sempit فنكتفي بكتاب واحد وهو المزني maka kita mencukupkan satu kitab yaitu kitab Al-Muzani وأحاول عند الشرح أن أدخل بعض المعاني من الكتاب الآخر dan saya berupaya untuk uh, di sela-sela penjelasan kitab ini untuk memasukkan sebagian apa yang disebutkan dalam kitab yang kedua tersebut. Faidan tahayna minal kitabil awal Apabila kita bisa menyelesaikan kitab yang pertama ini dan masih ada waktu kita akan melanjutkan ke kitab yang kedua. Li'annana ma'an qad la nakhtimu ayya wahidin minhuma. Sebab kalau kita mengambil kedua kitab ini boleh jadi kita tidak menyelesaikan satu pun dari keduanya. Aktafi qadr wa maka saya mencukupkan kadar ini dan aku memohon kepada diriku dan kalian agar senantiasa diberi taufik dan diarahkan kepada kebenaran وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم أجمعين dan aku memohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kalian semua وأن يؤلف بين قلوبنا على الحق dan senantiasa menyatukan hati-hati kita di atas kebenaran وأن an من نزغات الشياطين dan memberi perlindungan kepada kita dari gangguan dan waswas syaitan وأن يبارك لكم لنا ولكم في الأعمال والأعمار والأهل والذرية dan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kami dan kepada kalian dalam hal setiap amalan kita dan pada keluarga dan keturunan kita. Nalqakum insyaallah fil jalsati tsaniyah ala as-sa'a al-'ashira wan nisf sabahan. Dan kita akan bertemu kembali dengan antum sekalian besok pada jam setengah sebelas. Wa'tadir 'ala al-maw'id antum aw sayataharrab ba'dukum sayanam. Apakah hantum tepat waktu atau mungkin sebagian lari atau tidur? Mafi fi tatwil, karena salat adh-dhuhr taqta'una. Nah, tidak dipanjangkan besok insyaallah karena salat zuhur yang menghentikan kita. Wa a'tadir an hadhihi al Namun saya meminta maaf malam ini terlalu panjang. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu sallam mubarak ala abdi wa rasuli Muhammad. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.